السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب صلى الله عليه ويعودون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خانيب لا, لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى مما ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرب صلى المكرم شهيد الله على المكرم شهيد الله على المكرم شهيد الله على المكرم شهيد الله سلام شايل الله في ليل الأظلام شايل الله الرب صلى دائما وسلم يا الله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله ما زمزم الحادي وما كرمنا يا الله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل الأذناب شاي الله في الليل الأذناب شاي الله الرب صلى دائما وسلم يا الله الرب صلى دائما وسلم يا الله المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشره به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجت وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غانب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سالبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سالبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سلمت عقلي وديني في الأوانات الجمال أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أخرجتني أم مرادي أن أمتني بالرشاد بينها صارها فؤادي أشرقت شمس كمالي أخرجتني أمراني أن أمتني برشادي بينما صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أخرجتني رجتني أم مرادي أن عمتني بالرشاد بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتزل الشوتر واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا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 فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا مرحبا يا نور في المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا مرحبا يا نور حسيني مرحبا مرحبا رأينا العيسى حنت في سورة إلا إليك والغمامة قد أضلت والمال صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يا بكي بين يدي يا رسول الله واستجارت يا حبيبي عندك الظبي نفور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وآت كالعود يبكي يا الله وتذلل بين يديك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات نادي محمد يا الله واستجارت يا حبيبي يا الله عندك الظبي النفور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي قلوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على نبي محمد عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat sehat walafiat afiat juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin dan tak lupa pula yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemuliaan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di syurga amin amin ya rabbal alamin Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para keluarganya, para sahabatnya Para tabi'in dan para tabiatnya Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya Bisa mendapatkan syafa'ah khosah dari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 العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد آل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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا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 untuk berkumpul di sini bersama-sama kita belajar dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus Anda yakini bahwa Anda dipilih oleh Allah yang menjadikan anda berkehendak untuk melangkahkan kaki ke sini adalah Allah yang memudahkan langkah kaki anda ke sini adalah Allah kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda anda pun sudah berada di tempat yang hina maka ini yang harus kita syukuri bahkan ada di antara yang datang ini orang yang jauh tempatnya bahkan mungkin juga ada orang yang disertai dengan sakit yang dirasakannya mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akan tapi karena Allah memilih hamba tersebut, ia bisa duduk di tempat ini. Itu adalah manusia pilihan Allah. Begitu sebaliknya. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah untuk menghadiri taman surga, susah berat. Biarpun di rumahnya ada 10 pembantu, ada sopir, ada macam-macam fasilitas lengkap. Bahkan mungkin semalam suntuk dipijit terus dia biar puas akan tapi kalau belum dipilih oleh Allah dia tidak akan bisa menghadiri tempat semacam ini maka hadirkan makna syukur syukur yang sesungguhnya ini pilihan Allah dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW bersama hadirnya jasad kita semoga Allah menghadirkan hati kita sehingga memberikan khusyuan kepada kita dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memudahkan kita mengamalkan ilmu dan semoga Allah menerima amal baik kita. Baik kita lanjutkan kita baca kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai kepada babu fadlil adzan, keutamanya adzan. Adzan adalah seruan untuk melakukan solat dan memang ada kesunahan-kesunahan di dalam kesunahan adzan. Misalnya kalau kita bepergian disunahkan adzan. Ada orang yang masru atau kesurupan disunahkan kita adzan. Ada kejadian yang dahsyat apakah gempa atau angin topan atau apa maka disunahkan dalam melakukan azan tapi sunnah yang sangat sunnah di dalam azan adalah azan di dalam solat solat fardu sunnah hukumnya adalah bagi semua bagi kita adalah sunnah kifayah azan dan ikomat sunnah kifayah artinya kalau sudah ada yang azan azan yang satu yang lain gak usah ikut-ikutan azan Nah, nanti adzan semuanya repot adzan satu yang lain adalah meniru adzan seperti yang diperintahkan oleh Nabi nanti akan kita baca hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Anna Rasulullah sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qala beliau pernah bersabda La ya'lamun nasu ma fin nida kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya azan wasofil awali dan solat di barisan yang pertama tumalam yajidu kemudian dia tidak punya kesempatan untuk melakukan itu illa ayyastahimu kecuali dia harus di lotre, diundi alaihi untuk mendapatkan tugas tersebut kenapa diundi kerjaannya sedikit orangnya banyak tukang adan satu sop masjid hanya satu sop pertama nggak ada dua sop pertama hanya satu selebihnya adalah dua tiga empat lima sampai seratus dua ratus karena antara tempat dan kesempatan dengan orang tidak sebanding kalau seandainya orang-orang itu pada mengerti keutamanya soft pertama dalam sholat dan dia tidak akan mendapatkannya kecuali harus diundi lastahamu alaihi mereka minta diundi agar mendapatkannya wala ya'lamuna ma fit tahjiri kalau ada orang mengetahui keutamaannya bergegas di dalam melakukan salat lastabaqu ilaihi niscaya mereka akan bergegas untuk bisa mendatangi Walau ya'lamun ma fil atamati kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya salat Isya. Wasubhi dan subuh. Dijelaskan ini adalah melakukan salat Isya dan subuh dengan berjamaah di riwayat lain la tauhuma wala habwan niscaya mereka akan mendatangi salat isya dengan atamah itu isya memang nabi pernah melarang menyebut atamah akan tapi larangan itu adalah karahat tanji hanya makruh saja akan tapi di sini disebut atamah karena untuk membedakan antara maghrib biasanya disebut kalau Aisyah ini maghrib itu juga disebut Isya kalau antara dua Isya yaitu maghrib dengan Isya maka ini adalah Isya atamah baik penggunaan atamah Nabi pernah melarang tapi tidak sampai derajat haram tapi dia disebut lagi atamah adalah sholat isya subuh subuh la atau saya akan mendatangi sholat isya dan subuh walau habban biarpun harus merangkak muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim al istiham al iktira al iktira iftiham ini adalah iktira adalah dengan diundi wa tahjir at tabkir ila salati tahjir adalah bergegas menuju salat ada tiga hal yang disebutkan di sini yang pertama adalah azan akan tapi harus tahu diri dong kalau azannya bikin orang bekel ya jangan maksain diri jadi tukang azan dan dalam azan memang Nabi meneruh agar adzan Bilal menjadi tukang adzan waktu pertama kali adzan disyariatkan dari mimpi salah satu sahabat Nabi lalu Nabi Muhammad menyuruh biar adzan Bilal yang adzan anda sultan karena suaranya lebih lantang dan lebih merdu bukan lantang tok tapi tidak ada merdu ini indah dan lantang indah dan keras anda indah dan lantang itulah semestinya tukang adzan suaranya bagus dan lantang tujuannya agar sampai seruan tersebut ke telinga kaum muslimin yang ada di kiri kanan masjid tersebut nah ini azan ini keutamanya besar sehingga di negeri-negeri yang ngerti kemuliaan ini yang namanya tukang azan ini benar-benar mulia di samping dia adalah suaranya bagus dididik sebab azan sendiri ada ilmunya orang nggak ngerti fikih azan azannya nggak pakai fikih hanya karena lomba azan saja tidak ngerti sunnah sunnah adzan bagaimana yang hendaknya dilakukan dalam adzan adzan adalah sunnah kifayah yang sangat dikukuhkan tapi di dalam adzan sendiri harus ada aturan-aturannya ada aturan-aturannya yang jelas menjadi tukang adzan adalah mulia sekali seperti apa kemuliaannya tidak disebutkan oleh Rasulullah kenapa amat besar pokoknya kalau seandainya kamu ngerti kamu berebut kamu berebut akan jadi tukang azan. Maka tukang azan adalah kemuliaan sesungguhnya. Kalau ada di antara kita dipilih menjadi tukang azan, tentunya dipilihnya manusia itu dipilih oleh Allah dulu, yaitu diberi suara yang bagus. <laughs> Allah sudah milih dulu dikasih suara bagus. Kemudian dipilih lagi dari suara bagus jadi tukang azan. Yang satu tadi jadi yang teriak-teriak di panggung yang nggak bener ada, sama suaranya bagus. <laughs> suara dipilih dengan suara bagus tapi tidak dipilih oleh Allah maka digunakan suaranya untuk yang tidak baik tapi anda tukang azan yang suara anda bagus lantang lalu dipilih oleh Allah maka menjadilah ada tukang azan yang disanjung oleh Allah saful awal saf yang pertama inna Allah wa malaikatu yusalluna ala sufufil awal ala safil awali ala safil awali Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berada di sop yang pertama. Solawatnya Allah adalah diturunkan rahmat, keberkahan dan pengampunan. Solawatnya malaikat adalah panjatan doa kepada Allah. Kalau yang mendoakan malaikat habislah. Tidak pernah dosa. Maka bergegaslah kita untuk mendapatkan sop yang pertama. Nabi mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada sop yang pertama. Terus ya Rasulullah sop yang pertama. Terus ya Rasulullah sop yang pertama. Terus ya Rasulullah baru sop yang kedua. Tiga kali bandingannya. Makanya jangan mengutamakan orang lain untuk masuk sop pertama gara-gara orang tersebut lebih tua dari anda. Al-ithar fil kurabi. Makruh mendahulukan orang lain dalam ibadah seperti itu makro. Sekarang kadang-kadang kesopanan dalam dalam hal ini dipakai sehingga apa kalau ada orang tua maka silakan duluan dia nggak butuh ke belakang nggak ada biarpun ustadz ulama siapapun kalau dia terlambat tempatnya di belakang jadi adab itu ada sendiri tempatnya di mana karena apa kita semua perlu pahala kalau kita memberikan pada orang lain seolah ustadz antum ini kurang pahala maka silahkan sop yang pertama saya kan sudah saya di belakang saja bahasanya begitu sebetulnya Quran <laughs> Suami yang pertama berebut. Berebutnya pun tidak harus sampai sikut-sikutan. Ini sop yang pertama. Kemudian di antara sop yang pertama utamakan yang kanan. Dalam riwayat lain innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi, sop yang kanan. Kenapa kok mayaminis sufufi? Ini dikitan dari Sayyidina Barra bin Azib. Sayyidina Barra mengatakan, "Shalaina khalfan Nabi, aku pernah salat di belakang Nabi." Wa ahbabna Aku senang annakuna fi yaminihi sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kalau salat di kanannya Nabi. Kenapa? Sunnahnya imam kalau setelah assalamualaikum itu menghadap ke kanan. Jadi jamaah di kanannya, Ka'bah di kirinya. Inilah. Makanya kalau jadi imam harus punya ilmunya. Imamnya kenceng ke depan, makmumnya ditinggal. <laughs> Jadi kalau setelah assalamualaikum itu eh, ini ini bab jamaah. Setelah assalamualaikum Anda keblat sana. Setelah assalamualaikum Anda menghadap menghadap jamaah Anda jadi di kanan Anda, kiblat Anda jadi di kiri Anda. Maka di saat seperti itu yang berada di kanannya kelihatan imam, maka Sayyidina Azib Barra bin Azib senang dilihat oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tempat adalah yang paling dekat dengan imam adalah sop yang pertama, kemudian paling dekat dengan imam kemudian kanannya. Kemudian di belakangnya sop yang kedua pun ya sama yang paling bagus, paling dekat dengan imam. Kenapa? Pertama bisa melihat, yang kedua bisa mendengar suaranya makanya kalau memulai barisan dari tengah sebaiknya kalau dari ujung nanti nggak ketemu judulnya miring nih nah, jadi tengah dulu seperti anda membuat masang keramik yang jago masang keramik ya tentu gimana kan tengah dulu bagaimana kira-kira dari ujung nanti miring nggak ketemu ya, ibaratnya dianggap dari sentralnya itu mana dari sentralnya itulah baik sampai ini ini adalah masalah sop yang pertama ini adalah sopnya kompria dengan kompria ada pun kaum pria dengan kaum wanita babnya beda. Kaum wanita dengan kaum wanita oke okay, sama dengan kasusnya ke kaum pria. Tapi jika kaum wanita dengan kaum pria ada satu makna kehormatan bagi seorang wanita semakin jauh dengan kaum pria maka itu sop yang paling bagus. Makanya sopnya wanita jika wanita berada di belakangnya imam maka sop yang paling bagus ada yang paling jauh dari eh, di belakangnya jamaah putra jika ada jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki, maka sop yang paling bagus disebutkan Nabi bagi wanita adalah sop yang paling belakang. Jauh daripada sebab mikir, itu siapa sih rambutnya itu rame-rame Manusia normal. Maka sebab-sebab kekhusyuan itu lebih penting. Baik, ini adalah bicara tentang sop dulu. Kemudian at-tahjir bersegera dalam solat. Hendaknya kita memang bersegera dengan solat. Solat melakukan solat pada waktunya Ya, jangan biasa menunda-nunda Baru bara'atu dhimma agar kita segera terbebas dari beban tersebut maka semakin cepat semakin bagus sehingga para ulama menyebutkan ada waktu fadilah waktu fadilah adalah diperkirakan adalah di saat kita mendengar suara azan kemudian kita mempersiapkan diri dengan mengambil air wudhu bersuci kemudian dia menutup aurat kemudian kita melakukan sholat sunat itulah waktu fadilah Tentunya Anda pun tidak harus memaksakan seperti itu sebab sholat riwayat yang benar adalah ala waktiha bukan sholat fi awalil wakti ala waktunya, tepat pada waktunya akhirnya anda pilih waktu dengan kesepakatan yang bisa anda berjamaah khusus yang enak biarpun tidak harus di awal waktu pada akhirnya cuman sholat di awal waktu itu dihimbau karena apa biar segera tuntas kalau pengen punya kalau punya utang punya tanggung jawab segera beresin setelah itu enak kita bisa mengerjakan yang lainnya Baik kalau seandainya hamba-hamba Allah itu tahu bagaimana pahala besarnya pahala orang bergegas melakukan sholat subuh dengan sholat isya sampai dikatakan dalam riwayat lain yang melakukan sholat subuh berjamaah eh, dengan sholat isya berjamaah seolah-olah dia semalam suntuk bangun malam. Maka kami selalu mengingatkan jangan sampai ketinggalan subuh berjamaah dan isya berjamaah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i memang yang namanya sholat berjamaah adalah fardu kifayah dan atau sunnah muakkadah. Cuman bukan berarti kalau sudah namanya sunnah muakkadah kita ngentengin gara-gara madhab kita Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib ini. Lalu seenaknya sehingga masjidnya sepi banget. <laughs> Masjid gede hanya satu sop. Satu sop tuh tidak penuh. Satu sop enam orang. Makanya Imam Haddad rahimahullah taala cenderung kepada madhab yang lain seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal wajib harus berjamaah karena apa begitu besarnya pahala melakukan sholat berjamaah dan itu namanya sholat rom, borongan berarti anda kalau beli sesuatu borongan yang yang bantat-bantat yang setengah rusak pun akan ke bawah jadi kalau sholat anda ya inget inget dagangan inget ini dan sebagainya ah, karena anda sholat bersama aja berjamaah bareng-bareng diangkat ya juga diterima sholat anda maka ada sebagian orang tuh paling takut sholat sendiri kenapa kalau sholat sendiri itu mereka hanya pasti takut ini takut tidak diterima oleh Allah maka saya sholat bareng-bareng aja lah jamaah pahalanya gede nanti yang lain diangkat sholat anda ke bawah juga ini berkat sholat berjamaah maka jangan sampai ada di antara kita ngentengin sholat berjamaah dan begitu besarnya pentingnya sholat berjamaah nah, maka kalaupun anda tidak sempat melakukan sholat berjamaah di masjid karena ketinggalan bukan karena kebiasaan awas ya karena ketinggalan Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa mengejarnya Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa tepat waktu maka pun demikian anda jangan ketinggalan sholat berjamaah anda bisa bersolat berjamaah dengan siapapun yang ada di kiri kanan anda mungkin di kantor anda tapi jangan dari awal sudah niat di kantornya atau di rumahnya artinya di saat anda ketinggalan sholat berjamaah yang selama ini sudah anda istiqomai anda tekuni maka pun anda pun demikian anda jangan ketinggalan sholat berjamaah sampai ini begitu agungnya jamaah kalau ternyata Anda menemukan satu orang yang ketinggalan solat berjamaah sementara Anda sudah berjamaah, maka Nabi mengatakan man saya sayatasaddaq bi hadzal rajul falyusalli ma'ah. Nabi mengingatkan kepada kamu yang sudah berjamaah, kalau ingin dapat pahala sedekah temen itu orang kawanmu itu kasihan dia sholat sendirian maka disunahkan setelah itu namanya surat muadah mengulang sholat berjamaah untuk menolong saudara kita yang belum sholat berjamaah begitu agungnya sholat berjamaah jadikan budaya berjamaah dimanapun kita berada baik kita lanjutkan hadis selanjutnya masalah adzan adapun adzan itu biarpun anda sholat sendiri disunahkan adzan anda sholat sendiri Iya, cuman jangan keras-keras banget. Nah, adzan sendiri pakai mikrofon masalahnya. sedih sendiri sholat sunnah adzan. Tapi baik kaum pria yang wanita nggak sholat, nggak sunnah adzan. Tidak disunahkan adzan. Kalaupun ada azan bukan pahalanya azan, pahala dikir dapatnya. Ada perempuan pengen azan tempatnya khusus di hutan, perempuan khusus enggak ada kaum laki-laki. Sebab yang jadi masalah adalah suaranya didengar kaum laki-laki. Anggap saja dia punya spesial, tempat khusus Bagaimana kalau wanita azan tidak disunahkan azan, disunahkan iqamah saja. Tapi kalau azan dapat pahala zikir bukan dapat pahala azan. Dapat pahala zikir bukan dapat pahala azan. Pahala azan spesial. Kok beda ya enak laki-laki dapat pahala azan, perempuan dapat sudah Anda dapat pahala melahirkan jangan khawatir. Sudahlah Allah Maha Kasih kok. Anda nyusui pahalanya gede ini. Jangan biasa mengatakan kok Allah nggak adil gitu. <laughs> Atau ini cuma Allah memberikan kelebihan pada Anda, masya Allah. Anda senyum pada suami pahala, <laughs> melayani suami pahala. Paling enak pahalanya perempuan itu ajib-ajib semuanya, saudara. Baik ya. Kemudian apa tadi? Perempuan disunahkan iqamat. Dan kalau Anda punya sholat 6 anda mungkin ketiduran ketiduran dua hari dua malam Masya Allah 10 sholat tidak tinggal maka tetap anda diserang cuman kalau sholatnya beriringan, beriringan adanya sekali saja tapi setiap sholat ada ikomatnya Adapun bentuk suara apa lafat adzan selama ini Anda sudah hafal. Itulah lafat adzan menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Imam Hambali dan juga madhab Imam Imam Hanafi. Nanti Imam Malik adzannya sedikit beda komat kita adalah seperti yang selama ini anda alami anda jalani itu dalam madhab kita Imam Syafi'i juga madhab Malik dan juga madhab Hambali kecuali madhab Hanafi ada beda sudahlah anda tidak usah mikirin pokoknya yang anda lakukan adzan itu cara madhab Syafi'i cara Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar itu sudah benar kalau anda pergi misalnya ke Turki kok beda ada urusan madhab itu anda pergi ke Maroko kok ada yang beda itu adalah semuanya adalah maknanya menjalankan adzan hanya riwayat-riwayat yang beliau beliau tangkap oleh para ulama besar ada perbedaan sehingga muncul cara azan yang berbeda kemudian kita mengucapkan hayya ala salah as-salatu khairum minan naum adalah jumhur ulama empat madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu termasuk di dalamnya adalah as-salatu khairum tafwib tatwib as-salatu khairum minan naum kemudian azan nanti ada Kaum Zaidi tidak seperti itu. Zaidi adalah di Yaman Utara. Itu ada Zaidi, pengikut Imam Ahmad, pengikut Imam, Imam Zaid bin Ali. Mereka tidak salatu khairun amal. Salatu khairun amal. Baik, kita madhab jumhur empat madhab sudah pakai itu ya pakai itu. Dan riwayatnya jelas. Kemudian disunnahkan azan setiap sholat satu azan kecuali sholat Jumat pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan dan itu hampir disepakati oleh semua ulama tidak ada perbedaan empat madhab Jumat dengan dua adhan kemudian sholat subuh sebelum subuh ada adhan setelah subuh ada adhan yang pertama adalah adhan Sayyidina Bilal Rabah maka kalau kita makanya ada orang salah membaca hadis waktu adhan Bilal adhan masih boleh makan nah, ini tau-taunya wah berarti kalau masih adhan boleh makan enak ya berarti adzan makan waktu puasa bulan puasa kita harus tahu bahasanya adzan Bilal itu adzan yang pertama Abdullah bin Umm Maktum yang kedua Bilal itu adzan sebelum waktu subuh memanggil orang yang di masjid agar pulang agar cepat sahur yang di rumah yang sudah sahur biar pergi ke masjid setelah itu masuk waktu Abdullah bin Umm Maktum adzan makanya salah baca hadisnya adzannya Bilal adzannya Abdullah bin umm Maktum masih makan nggak benar itu jadi bukan adzan subuh boleh makan Adhan subuh sudah tidak boleh makan. Ada adhan yang pertama yang jarang diamalkan. Makanya kalau di sini ada adhan yang pertama jangan kaget. Tapi ada yang kaget. Suatu ketika ada tamu. Tamu itu mengrajin sholat, masya Allah, alhamdulillah. Dengar suara adhan langsung sholat. Kebetulan tidak berjamaah, tidak di bawah. Sholat sendiri di atas. Mau tidur dengar adhan lagi. Loh apa? Itulah hebatnya. <laughs> Anda sholat subuh dua kali. <laughs> Nah ini sholat sholat subuh dia bareng-bareng dengar adhan lagi. Memang di sini ada adhan yang pertama. Adzan yang pertama adalah sunnah. Kemudian setelah itu adzan setelah masuk waktu subuh. Kemudian hadis selanjutnya An Muawiyah radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda al muadhdhinuna atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamati rawahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim Nabi pernah bersabda bahwasanya tukang azan tukang azan itu paling panjang lehernya di hari kiamat. Anda jangan bilang wah lehernya, wah leher panjang kayak jerapah. Bukan, makna panjang ini para ulama membahas panjang itu apa. Ada orang misalnya, ini adalah bahasa istilah Anda kalau orang panjang tangannya gimana? Suka nyuri kan begitu panjang tangan ada uh, pokoknya istilah-istilah begitu nah ini jadi maksudnya panjang lehernya ini karena keadaan di padang mahsyar itu adalah di antara orang yang disanjung dan di antara orang yang paling selamat dari badan keringat di antara jadi banyak problem di, di padang mahsyar itu Makanya digambarkan kalau orang panjang lehernya itu adalah yang paling nggak bisa tenggelam kena keringat yang busuk di padang mahsyar. Kemudian panjang itu maknanya apa yang paling terlihat di antara yang lainnya sebenarnya itu sanjungan bukan waduh leher jelek kau <laughs> enggak jadi panjang lehernya adalah kemuliaan sanjungan dan disanjung nih paling terlihat dalam sebagian sebagian pensyarah hadis menjelaskan dia tidak pernah merasakan kehausan dan dia bisa selalu mendengar seruan Allah karena telah memperdengarkan suara. Jadi apa? Di saat dipanggil semua kemuliaan yang diserukan kepada orang yang ada saat itu dia mendengar dengar semuanya tapi yang lain tidak mendengar dia mendengar berarti dia dimuliakan dia bisa mendengar sehingga tidak sempat menggini tidak sempat tun sampai tidak pernah tidak pernah haus kalau yang haus mencari-cari air artinya para pensyurah hadis menjelaskan kemuliaan dimiliki oleh orang tukang adhan cuman sedikit kami tambahkan tukang adhan ada dua loh ya tukang adhan yang dibayar dan tukang adhan yang tidak dibayar kalau tukang adhan yang tidak dibayar maka hukumnya menjalankan adat hukum adzan pada dasarnya memang sunnah tapi karena dia dibayar maka menjadi wajib di dalam melaksanakannya yang tidak dibayar tetap dalam kesunahannya maka ada beberapa hal amal wajib itu pahalanya lebih gede daripada amal sunnah kecuali beberapa hal amal sunnah lebih gede daripada amal wajib Contoh diantaranya amal sunnah yang pahalanya lebih gede dari wajib adalah kalau anda punya uang di rumahnya seseorang ada orang pinjam uang kepada anda ini mukaddimah adhan kalau ada orang pinjam uang kepada anda kemudian di hari yang sudah ditentukan anda takih dia lalu dia benar-benar tidak mampu nggak mampu karena dia tidak mampu maka kesunahan besar bagi anda untuk membebaskan dia ya sudahlah karena kamu nggak mampu saya bebas hukumnya sunnah membebaskan sunnah karena hak-hakmu akan tetapi kalau memang dia tidak mampu dan engkau tidak ingin membebaskannya maka fanadiratun ila maisarah wajib kamu ngasih tembok, nggak boleh kamu paksa untuk bayar kau mencuri atau gini nggak bisa curi cari uang pokoknya saya tidak mau tahu harus kau bayar nggak boleh begitu kalau memang orang tersebut tidak mampu membayar utang, maka wajib bagi Anda untuk memberi tempo. Memberi tempo hukumnya wajib, membebaskan hukumnya sunnah. Gede mana pahalanya? Membebaskan. Pahalanya gede membebas, baskan. Sama, tukang azan itu kalau dia dapat gaji hukumnya wajib yurakibul waqt, memperhatikan waqt. Terlambat sedikit gajinya nggak halal loh ya. Hati-hati tukang azan yang digaji awas, jangan terlambat. Tepat waktu karena apa adzan ah, itu ditunggu oleh masyarakat semuanya. Karena apa? Awal waktu itu penting. Ada sebagian orang pengen pergi. Macam-macam urusan dengan awal waktu. Maka bagi tukang adzan yang mendapatkan gaji memperhatikan waktu dan adzan hukumnya wajib. Wajib. Tapi kalau Anda sukarela hukumnya sun sunnah. Pahalanya gede mana? Sunnah karena Anda suka suka rela Baik, maka siapapun yang mendapatkan uang barokah di dalam azan, hati-hati, Anda waspada. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam berapa? Setengah lima, kaget. kira ini sudah maghrib. Ada di sebaikan kampung kita tuh bingung. Sudah sholat asar lama, tiba-tiba dengar suara azan lagi. maka juga kami ingatkan kalau Anda mengumandangkan azan di menara dengan suara lantang adalah di awal waktu kalau sudah terlambat dari awal waktu malah tidak disunahkan. Jangan dikumandangkan di, di mimbar. Orang pada bingung nanti, membuat kebingungan. Kalau sudah ketinggalan dari awal waktu ya sudahlah adzan tetap sunnah tapi jangan dia diangkat di menara lagi, orang pusing nanti. Coba kalau adzan kalau asarnya jam 3 seperempat. 3 seperempat kan masih siang. Kemudian ada orang dari kebun tiba-tiba megang mikrofon adzan asar jam 5 seperempat. Dianggap maghrib kan? bikin orang bingung loh sudah maghrib tahu masih ah, asar atau dia bingung tadi waktu saya sholat asar masuk asar atau belum bikin bingung makanya semua adzan pun ada ilmunya bukan karena juara adzan lalu selesai jadi tukang adzan bagi siapapun yang dapat juara adzan lalu jadi tukang adzan ayo duduk dengan ulama belajar fikih adzan kemudian sekaligus belajar fikih sholat berjamaah jadi imam standarnya satu tok punya apalan Quran biarpun tidak ngerti hukum berjamaah rusak itu nanti Salat berjamaah hanya 30 menit kok belajarnya. Yang menjadikan masalah adalah malesnya dia mau belajar ngaji. Sudah punya hafal Al-Quran dipikir kayak kiai. Dipikir orang baca Al-Quran langsung punya ilmu semuanya. Enggak ada, belajar ilmu. Ilmu jadi imam, belajar ilmu jadi tukang adzan. Ada ilmunya untuk menyempurnakan kesunahan-kesunahan di dalam ah, adzan. Baik, kemudian. Wan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'ada. Abi Sa'ada. Diriatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata inni araka inni araka tuhibbul ghanama aku senang kamu ini senang dengan kambing kambingnya banyak gembala kambing pengembala kambing wal badiyata senang hidupmu di lembah-lembah yang ada air, ada tanaman untuk gembala kambing. Artinya aku perhatikan hobimu kok jauh sekali gembala kambing. Kalau dia harus melakukan sholat berjamaah di masjid memang jauh. Dia punya uzur jauh. Jadi jangan dibayangkan kalau sekarang kan ngerumput begitu di nah, kalau pengembala kambing di negeri Arab sana itu meninggalkan tempatnya jauh. Mungkin berkilo-kilo berangkat pagi di perjalanan terus duhurnya di mana nanti balik lagi tidak mati macam-macam bawa apa itu makan enak ya ngomong makan pagi-pagi belum sarapan sudah sarapan belum <laughs> baik ya akhirnya apa Nabi menyebutkan nih Said Abu Said Al Khudri berkata kalau kamu begitu kamu senang di, di kalau bahasa sekarang kamu senang di kebun ya bercocok tanam di kebun ah, atau kamu senang berlayar ya itu loh ini pendidikan untuk semuanya memang waktu itu yang ke, ke, kelihatan di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang yang mengembala kambing artinya mungkin anda adalah orang yang biasa berlayar anda yang biasa di kebun bercocok tanam Faidah kunta fi ghanabika jika engkau dalam keadaan di kambingmu, lagi ngembala kambing di lembah yang biasa kau mengembala kambing dan jauh dari sana sini, jauh dari sana sini, mau sholat nggak mungkin. Termasuk mohon maaf yang ada di sawah itu ada sebagian sawah itu sawahnya bukan di pinggir jalan, sawahnya di tengah banget. Kalau dengar azan pulang pun nggak akan ngejar itu semuanya. Pendidikan jangan sampai anda meninggalkan sholat yang pertama. Anda bisa sholat dengan baju yang berlumpur-lumpur tidak najis. Hei hamba Allah. Malaikat senang ini hebat benar nih sudah bajunya berlumpur tapi masih sholat nih. Pahalanya berlipat nanti. <laughs> ini senang banget nih. Menyenangkan. Jadi biarpun lumpur-lumpur tidak najis. Misalnya mohon maaf celana Anda terkena najis air kencing misalnya. Anda cukup nyebur di sungai sudah suci. Naik lagi basah. Boleh sholat dengan baju yang basah nggak pakai sajadah siapa yang mengatakan sholat harus pakai sajadah apalagi sajadahnya lama nggak dicuci masya Allah dikasihkan orang lagi pusing tetangganya mikirlah kalau anda ngasih sajadah ke orang kasih bagian kaki lagi yang sudah ngecap itu ini tidak punya adabnya <laughs> baik anda sholat di atas lumpur sujud bumi Allah adalah suci semuanya arah kiblat anda arahnya maka jangan sampai ada meninggalkan solat satu solat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam solat mudah bumi Allah semuanya suci kita bisa solat di sawah untung tuh berjamaah sama pak pak sama-sama tukang yang ada di sawah yo selawat masya Allah, hebat bener nih bahkan beliwat mendapat pangkat sampai tujuh kali pangkat derajat sholat fil falah ada sebagian riwayat seperti itu karena apa dia dalam keadaan seperti itu masih ingin melakukan sholat berjamaah khususnya dengan berjamaah. Kalaupun tidak bisa berjamaah, Anda jangan meninggalkan sholat. Nah, lagi-lagi, biarpun Anda sholat sendirian karena tidak ada kawan, jangan lupa azan nih, sebutkan. Kalau kamu berada di kambingmu, fa'adzin tali sholati. Fa'adzanta, adzana yu'adzinu ta'zin, fa'adzanta li sholati. Kemudian engkau melakukan azan untuk sholat, farfa' sautak Nah ini baru berlaku orang sholat sendiri tapi di tanah seperti itu boleh teriak. Kalau anda di kampung anda, anda teriak begitu heboh lah. Nah, Ini adalah anda di padang, di di lembah, anda di tengah sawah. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar keras. Mungkin tetangga yang sholat yang di sawah sana juga dengar. Oh mau sholat, <laughs> bikut bikut bareng bareng. Nah, Masya Allah. Angkat suaramu, Farfa sotaka kabin nidai. Angkat suaramu dengan Adan. Aslinya pertama bisa difahami dari hadis ini, disunahkan Adan ngangkat suara. Karena di tempat seperti itu mungkin ada orang-orang yang di kiri kananmu, yang jauh juga dari masjid, mendengar suaramu, suaramu lalu mendekat. Fa innahu maka sesungguhnya. La yasma'u mada sautil muadzini. Tidak ada yang mendengar sejauh suara tukang Adan. Maksudnya, sejauh suaramu itu didengar, oleh apapun jinnun wal insun baik itu manusia atau jin wala syai'un atau apapun illa syahidalahu yaumal qiyamati kecuali bersaksi nanti di hari kiamat jadi kalau kamu di padang seperti itu di padang di lembah atau di padang pasir atau di kebun anda sholat sendiri memang maka suarakan adzan dan angkat suaramu maka sepanjang suaramu didengar oleh sesuatu maka sesuatu itu pun nanti di akhirat akan menjadi saksi saksi kemuliaan sampai jin menjadi saksi saksi ya Allah aku mendengar suara itu batu bebatuan semuanya akan menjadi saksi dan memang saksi kita cukup adalah Allah dan Rasulnya akan tapi ini adalah kebanggaan bukankah Nabi menjadi mulia sangat mulia sangat mulia Allah yang memuliakan di padang masar disaksikan oleh semuanya yang membenci Nabi pun menyaksikan Nabi yang mulia yaitu syafaat udhma Waktu Nabi mengatakan hiali syafaat adalah padaku. Semua menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tukang adzan, semua orang-orang yang mendengar dari orang kafir pun akan menyaksikan, iya aku pernah mendengar itu. Cuman dia sakit tapi aku tidak mengikutinya. <laughs> Ini. Abu Sa'id, qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id berkata, "Sami'tuhu min Rasulullah." Aku mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar mana? Apakah cerita tentang lembahnya atau cerita tentang adannya nah, karena ini maka terjadi dua kelompok ulama yang pertama mengatakan kesunahan hanya di lembah karena mungkin yang didengar adalah dari Nabi adalah cerita tentang di lembah tadi atau tak kambing sebagian mengatakan tidak yang pertama adalah kisah daripada Abu Said Al-Khudri dengan orang tersebut karena orang itu adalah kebiasaannya di di lembah dan mengembala kambing maka lalu di hadirkan sabda Nabi kalau kau adzan yang keras suaramu sepanjang suaramu itu didengar maka yang mendengar itu akan menjadi saksi kamu nanti di hari kiamat maka pendapat yang kedua ini diperluas bukan urusannya orang mengembala kambing saja siapapun yang berada di tempat yang jauh dari masjid nggak mendengar suara masjid susah pergi ke masjid maka adzanlah yang lantang agar semua yang mendengar suaramu itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Rohul Bukhari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Masih banyak? Dulu dulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu." kalau lagi ada dikumandangkan adzan untuk sholat adbar syaitan syaitan itu mundur lari sampai ke tempat yang dia tidak bisa mendengar adzan walahu duratun mohon maaf ini tidak tahu seperti apa walahu duratun setan itu punya kalau kita itu buang angin buang angin yang bersuara itu adalah durat lari ke birit-birit gitu. sampai <laughs> keluar angin yang berbunyi ini adalah gambaran begitu dia pontang panting kalau santri iseng mencari bertanya kayak, kayak mana duratnya ente kok pusing ente ini, ini orang ngurusi durat dicari durat manusia aja nggak boleh dicari apalagi duratnya setan ente santri bingung <laughs> ini adalah gambaran begitu compang campe apa pontang panting karena dengar suara adzan tadi lari menjauh kalau sudah diam balik lagi Mana setan begitu memang sama di dalam diri kita kalau kita berzikir setan tidak mendekat kepada kita maka yang hatinya dia jarang berzikir selalu dengan setan atau dia sendiri sudah menjadi setan disebutkan kalau anda pernah zikir hancur mau kosong akhirnya jadi sarangnya setan dia dan setan sama dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya kemudian faida قَضَى nida Faidah kudian nidau kalau sudah selesai adannya akbal datang lagi. Aduh datang lagi. Hada idza tuwiba li salati adbar. Sehingga waktu diang dia di, di, diseru untuk solat adbar. Sebagaimana kan tuwiba ini adalah seruan solat Kalau di dalam adzan tu hayya 'alas salah. Dalam adzan itu tathwib. Mengajak orang melakukan solat itu namanya tathwib, tathwib. Dalam ini sebagian mengatakan tatib ini adalah ikomat. Jadi waktu ada ikomat kan ngajak sholat secara khusus. iqamat di sholat. Sholat lari juga ke bidin-bidin lagi. Hatta idha qudiyat qudiyat tathibu kalau sudah selesai seruan ikomat tadi agbala datang lagi setan hatta yaqtur bainal mar'i wa nafsi sehingga melintas menggoda membuat waswas antara seseorang dengan dirinya maka bacalah audzubillah minasyaitonir rajim sholat ya kadang-kadang betul nah, ini kalau kita lagi sholat itu memang ajib kadang-kadang setan itu macam ada setan itu ada setan penceramah, setan penyair, setan. Jadi adalah materi ceramah itu datangnya waktu sholat. Ini ini seperti kata setan ya kul utkur kata kau ingat begini. Tempat bisnis pun ingat waktu sholat. Wah, saya prospektif di sana tadi saya lihat kayaknya ajib nih kalau saya jualan ayam di situ gimana itu? Wah ini. Nah ini waktu sholat. Sair pun muncul karena setan penyair tuh. Wah, ide-ide syair yang dahsyat biarpun syair madah nabawi untuk ngaji nyanjung nabi tapi bisikan setan waktu sholat kata setan udkur kada wadkur kada kata setan bisikan ingat toko ingat eh, ingat sawah ingat kebun ayam tabungan utang wah terus itu setan lima lam yadkur min qablu sesuatu yang sebelum sholat pun tidak pernah ingat Sebelum sholat ribut, eh kuncinya di mana? Enggak ada semuanya, enggak ada. Setelah sholat sama aku, ya Allah, di, di ventilasi lah kan? Sholatnya tuh nyari sama setan dia. Punya pengalaman? Sama, sama. Karena setannya itu yang datang kepada anda, datang ke saya juga. Nah, itu sudah sudah umum begitu. Ini namanya orang nggak ketemu setelah sholat ketemu namanya Aisyah, Azizah, Abdurrahman ketemu. Baik, nah karena sudah tahu begitu maka bagaimana petunjuk para ulama? Waspada, berusaha untuk khusyuk. Apakah batal dengan itu semuanya? Enggak batal. Sebab khusyuk itu pemberian dari Allah. Ada suatu ketika kita sholat, masya Allah, ayam tentrem, adem sampai assalamualaikum. Ada. Tapi sholat dari awal itu tidak tahu. Kalau tidak jadi imam saja nggak bisa sholat, tidak tahu berapa rakaat. Ingat semuanya. Subhanallah. Termasuk mohon maaf yang merasa jadi menceramah itu yang datang pada anda itu adalah setan al alama Setannya setan alama ngasih materi di Quran, qala Rasulullah, hadis. Ini ustaz datangi setan juga. <laughs> Biar materinya nih Allah Akbar. Ini kampungnya kampungnya begini, Masya Allah. Berarti harus saya ceramah masalah ini. Ya betul betul betul. Tadi panitia ngomong katanya di sini. Oh, Masya Allah eh, itulah ini setan yang datang ini yang kebirit-birit tadi itu balik lagi dan dia tidak akan berhenti mengganggu kita baik kemudian lihat maka kekhusuan pemberian dari Allah maka mintalah kepada Allah dan berusahalah Gak bisa dipaksa-paksain gue ya khusyuk belum tentu khusyuk memang iya tanda khusyuk adalah la khasha'at qalbu hadha la khasha'at jawari la khasha'a qalbu hadha la khasha'at la khasha'at jawarihuhu ada orang sholat di depan Nabi itu gini. Oleh gerak. Nabi mengatakan kalau seandainya hatinya dia khusuk, pasti jasadnya juga diem. Cuman jasad yang diam belum tentu khusuk. Tapi kalau jasadnya itu goyang-goyang, tolak-toleh, itu tanda tidak khusuk. Kupu-kupu, chatnya ini, tulisannya awas seram. Kan Baca ini, makanya kalau anda sholat ke masjid jangan bawa apa? Bawa baju yang ada tulisannya dibaca ini. Awas. ganggu Nabi menyuruh ada satir yang ber, yang segera mengganggu Nabi suruh minggirkan maka aslinya sukan sudah banyak tidak asli penulisan huruf-huruf Al-Quran yang dipajang di, di, di tinding di masjid yang dihadapi dalam sholat adalah bukan suatu kesunahan makruh ini ada ya sudah ada ada di situ ya nah sudah karena apa Pertama, Al-Quran bukan untuk dibajang seperti itu. Al-Quran untuk dibaca. Seperti itu. Kemudian dia akan memikir. Inna salata tan'anil fasya. Satu. Inna Allah wa malaikata yusal. Mana-mana. Baik. Begitulah sebagian ulama mengatakan. Sehingga kita harus mencari sebab kekhusuan di dalam kita melakukan sholat. Tapi tidak sampai derajat haram asalkan bisa menghormati. Yang dikhawatirkan nanti adalah jenis-jenis barang tertentu di saat dihancurkan ada lafat-lafat yang diinjak. Dan boleh dianjurkan. Misalnya ada tembok bertulisan kaligrafi begini, boleh dianjurkan tapi ingat jangan sampai ada bentuk huruf yang akhirnya diinjak-injak oleh orang karena huruf Al-Qur'an itu. Di Ditantukan rontok ada huruf sot, sotnya Al-Qur'an keinjak dosa kita. Karena Al-Qur'an adalah untuk dimuliakan, untuk dibaca. Bukan untuk dibajang tapi tidak sampai derajat haram asalkan kita bisa menjaganya jangan gara-gara ini ribut semua dibongkar mana Ya, ada sudahlah ada sebagian mengandalkan keseniannya ada orang berikan hadiah oke lah kalau pengen sempurna nanti anda insya Allah punya rezeki duit banyak bangunan pesantren al-baca sama masjidnya nggak pakai tulisan fadol ditunggu nanti Hah? yang bersih nah, boleh tapi kalau anda pokoknya kita jangan biasa deh gampang protes ini kan dalam irama ilmu dan ulama mu tidak mengatakan haram mutlak begitu kok. Sebagian saja mengatakan itu adalah makruh. Bagian besar makruh. Karena mengganggu kehusuan. Apalagi tulisan-tulisan yang ada di kaos-kaos itu. Serem lagi tulisannya. Berani sama aku. Oke, enak dah ada sholat. Masya Allah. Wa anabtullah bin Umar. Halas insyaallah sampai di sini dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katiron kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Terlebih dahulu kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan, pertanyaan yang pertama datangnya dari Jaka Kalana dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Alhamdulillah saya biasa mengikuti kajian-kajian Buya walaupun via media sosial. Mohon doakan agar saya bisa mengamalkan ilmu yang Buya ajarkan kepada umat. Amin. Buya saya mendapat kiriman gambar dari rekan melalui WA. Di situ diterangkan bahwa ada aturan bagi orang yang akan berkurban yaitu dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 bulan Dhul Hijjah hingga di waktu ia berkurban. Benarkah ada aturan demikian Buya? Katanya ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang haji memang jelas di sana selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong kuku. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong kuku? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena Anda di Indonesia, kami hadirkan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin Idza ashru min dzulhijjah. Kalau sudah masuk 10 dzulhijjah wa arada ahadukum ayudahi. kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi. Hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda madhab syafi'i Hukumnya menahan diri Agar tidak memotong kuku dan memotong rambut Bagi yang ingin berkorban Waktu masuk bulan hari Dhul Hijjah Hari satu Dhul Hijjah Hukumnya adalah sunnah Bukan wajib Bukan haram kalau anda potong rambut Bukan haram kalau ada potong kuku. Ini adalah di negeri kita masyarakat Syafi'i. Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah. Tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi selain dari madhab Syafi'i, selain madhab Jumhur. Selain madhab Syafi'i dan madhab Jumhur lalu Anda berkata, kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kaki, eh, kuku potong potong kuku orang awam langsung ribut kamu potong rambut ya wah wah wah ribut tidak boleh wah bulat. kalau anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram semua masyarakat ngerti yang demikian itu tapi namanya khilaf ya kami hadirkan sebagai khilaf sudahlah memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda berbeda bagi orang yang motong rambut waktu umroh waktu haji jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda. Hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur madhab, jumhur ulama khususnya madhab Imam Syafi'i memotong tidak haram hanya disunnahkan kita bukan hanya sunnah kok sunnah kok hanya disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut kenapa agar yang bakal karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka ini riwayat sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan rambutnya biar merdeka dulu jangan dipotong dulu kukunya biar merdeka dulu jangan dipotong dulu dulu sebagian mengatakan adalah syabuh menyerupai dengan orang yang haji kalau orang haji kan tidak potong rambut tidak potong kuku maka kita pun demikian tidak potong rambut tidak potong kuku tapi tidak wajib sudah kukunya hitam tebel begitu wah mempertahankan begini repotong saja daripada orang makan sama anda jijik nah, jelas ya hukumnya nah, kalau ada itu kreatif anda pun harus kreatif nanti kalau ada tulisan seperti itu anda juga yang kreatif buat masalah hukumnya adalah sebagian lama mengatakan begini begini supaya orang tidak bingung tapi kalau anda gini kok idahnya jika anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu kalau anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan. Kalau tidak agak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak, hak benar. Tapi anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari tim Al-Wajah lebih kreatif lagi. Sebutkan jumhur ulama mengatakan sunnah. Sebagian mengatakan wajib. Itu. Jumhur, jumhur, jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku tapi untuk tidak motong adalah sunnah sebagian mengatakan haram atau anda terangkan jadi orang punya wawasan jangan disebar. disebaruskan sana kemari hanya satu model saja sehingga di kampung berantem tidak mustahil itu bakal ribut juga di sebagian tempat bijak di dalam memberikan fatwa itu penting anda harus tahu pendapat ulama dari mana kemudian kemudian masyarakat yang akan anda beritahu itu masyarakat seperti apa itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama' Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya Mbak Omo dari Purwakarta. Saya mau bertanya mengenai tidak bolehnya menceritakan aib kepada orang lain. Saya ada persoalan penting. Bagaimana dengan diadakannya tes keperawanan sebelum menikah? Dan bagaimana kalau ketahuan kalau tidak perawan lagi? Ini baiknya diceritakan atau gimana Buya? kalau calon suami menuntut untuk diadakannya tes keperawanan sebelum menikah? Pertama adalah tes keperawanan bukan sesuatu yang syar'i. Adalah jahil kebodohan. Karena dalam Islam kalaupun ada orang yang kepleset dalam zina, kewajiban untuk untuk menutupnya. Tes keperawanan itu adalah malah menjadikan orang yang tidak zina pun bisa dituduh zina sebab keperawanan bisa saja mohon maaf bisa robek karena mungkin naik sepeda atau jatuh atau sebagainya. Hati-hati. Kalau ada orang mungkin sudah tidak tidak tidak tidak utuh keperawanannya, bukan berarti dia harus berzina. Nah ini itu tidak syar'i dan itu sebuah kebodohan ada mungkin ada ah, apa, apa defisit apa apa pendidikan apa dulu pernah kita mendengar di Jawa Barat tidak jauh tidak dekat tidak jauh dari Cirebon hampir disuarakan semua sekolah anak-anak masuk SMA mau dilihat ke tes keperawanan ini digila untuk untung tidak dilaksanakan itu di koran rami waktu itu kita sudah ada di sini bukan Cirebon orang Cirebon aman bukan di Cirebon makanya tetangga Cirebon mungkin tetangga mana tetangga jauh ada itu di koran lama, mungkin Anda masih dengar yang pernah baca koran waktu itu. Ada tes keperawanan, ini kegilaan. Kalaupun kita melihat orang, kita mendengar orang melakukan kehinaan zina, wajib kita menutupnya. Kemudian ada seorang anak gadis pengen menikah, tatanya calon suaminya pengen ngetes keperawanan. Anda jangan nikah dengan laki-laki seperti itu belum apa-apa sudah suudon kan kurang ajar namanya berarti menganggap kamu pernah berzina kan begitu maka harus aku tes jangan-jangan jangan-jangan ngapain anda menikah dengan orang yang prasangka buruk gak betul itu nak dibenarkan yang demikian itu Dan bagi seorang wanita yang pernah punya pengalaman buruk pun dia, apakah kepleset, apakah memang dia adalah punya masa kelam, masa lalu yang kelam, itu pun tidak harus diceritakan kepada manusia. Manusia nggak bisa menerima maaf, manusia hanya bisa mengejek, manusia manusia hanya bisa merendahkan, ngadu kepada Allah, tutup aib, selesai. Dan berperanlah sebagai orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik, selesai. Yang sangat soleha. Cuman kebodohan itu kadang ada pada manusia itu sendiri. Sudah Nabi mengajari agar menutup malah dia buka. Kebodohan. Kenapa jarang ngaji? Jarang ngaji. Diceritakan ya bang kamu harus terima apa adaku bang. Memangnya kamu kenapa? Aku punya masalah gini. Bodoh kamu. Saya tekan dengan begitu. Karena supaya pada pinter semuanya. Karena mungkin manusia kepleset dalam perjalanannya. Apalagi zaman rusak semacam ini. Dan berzina hendaknya ditutup sebab kalau berzinaan itu sudah menjadi kebiasaan semua mudah bagi berzina. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Allah, lagtu hatahir wa qad zanaitu fatahir ya Allah, aku rusa, aku pernah melakukan zina, sucikan minta dihukum Rasul, minta dicambuk atau diracam." Nabi tidak langsung menghukum, Nabi mengatakan, "La'allaka lamasta." La dialihkan dulu mungkin kamu hanya pegangan saja tidak ya Rasulullah aku melakukan la'allaka kekebalta mungkin kamu ciuman saja tidak ya Rasulullah la'allaka fahatta mungkin hanya belum sampai masuk tidak ya Rasulullah aku melakukannya sampai empat kali lalu Nabi berkata ini benar tahu taknya orang ini mau ditutupi masih saja nekat rupanya karena pengen tobat pengen diampuni lalu Nabi mengatakan hakim alaihil had tegakkan had kepadanya hukuman selesai kemudian setelah itu orang pada mencibir mencibir mati karena dihukum karena zina Nabi marah kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah ini saya lebih unggul berat ganjaran tobatnya orang ini orang tobat jangan diremehkan Orang taubat jarang diremehkan sudah dirajam begitu. Mulia selesai. Ketahuilah siapapun yang sudah dihukum di dunia pantang Allah menghukum di akhirat. Perempuan yang kita mendengar perempuan zina lalu dicambuk, dirajam kemudian mati <laughs> itu di dunia saja. Di akhirat sudah tidak akan dihukum lagi oleh Allah. Makanya ada sebagian sahabat Nabi yang minta dirajam karena nggak mau disiksa di akhirat. Intinya hendaknya ditutup. Itu adalah ide-ide yang ide yang nggak benar, ide mengetes keperawanan dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian ada ide lagi nanti lihat walangkah kaconya. Pertama ada ide untuk membongkar keperawanan atau tidak. Satu lagi ada ide lagi operasi plastik selaput darah. Kacau lagi, hancur-hancuran semuanya. Allah, apa itu semuanya? Siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan tutup dan tutup. Allah Maha menutup, Allah sitir, Allah Maha pengampun, kafur Kenapa Anda bongkar? Selesai. Dan Anda tidak boleh kalau Anda bertanya, pertanyaan tentang berzinaan adalah semacam tuduhan. Kalau Anda bertanya kepada seseorang, kamu pernah zina ya? Ini menuduh sebetulnya, sakit kalau orang dikatakan begitu. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah masuk wilayah qadhaf seperti menuduh orang berzina. Cabuk 80 kali orang bertanya begitu. Apa urusanmu? Dan kalau ada orang ditanya seperti itu tidak wajib menjawab kan? Tidak harus menjawab karena pertanyaannya tidak syar'i. Anda pun tidak boleh menjawab, dia tidak syar'i. Katakan kau kurang ajar. Kamu kurang ajar bertanya seperti itu. Tak balik bertanya, kamu pernah beri atau toh? Enggak enak. Coba yuk kita punya adab kepada kaum muslimin. Tidak semua orang bermacam-macam. Kepleset ini ada yang mabuk, ada judi, ada zina, ada ini. Akan tapi ketahuilah, Allah Maha Pengampun, maka ayo kita menutup aib khususnya zina. Kalau zina sudah menjadi biasa, apalagi orang tersebut terpandang, orang pun terpandang. Kalau sudah orang terpandang melakukan zina bagi yang lainnya enteng, Hah, dia saja berzina Akhirnya satu masyarakat berzina. Dahulu namanya perzinaan jarang terjadi. Karena orang masih merasa malu. Akan tapi di hari begini adalah depan zina, sana zina, situ zina, sak keturunannya zina semua. Sudah biasa zina. Bahkan kalau sudah orang putus asa dari tobat, dia akan merusak. Mungkin seorang perempuan dia mau tobat, cuman karena sudah diekspos, dia dikatakan pezina, dihinakan oleh orang di kampungnya, maka dia putus asa. Percuma saya tobat, pun orang masih menghinakan saya. Kalau perlu, semua suaminya tak ajak zina, biar rusak kayak saya. Duh, Makanya hati-hati jangan Anda ikut menyebarkan zina. Oh berapa periksa selaput darah. Itu adalah kegilaan, nggak dibenarkan, bukan syar'i. Semoga Allah menutup aib kita semuanya. Dan semoga Allah menutup aib orang lain dari mata kita. Dan semoga Allah menutup aib kita dari mata orang lain. Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita agar sadar lalu mohon ampun dan semoga Allah mengampuni kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hamba Allah dari Ciawi. Buya Afwan mau bertanya di luar tema. Yang dimaksud menikah karena Allah itu bagaimana Buya? Apakah jika ada orang soleh namun tidak ia segani datang menghitbah, tapi dalam hati tidak menyukai laki-laki tersebut jika kita terima karena semata ingin ridho Allah apakah itu yang dimaksud menikah karena Allah Buya? Mohon penjelasannya singkatnya bertanya begini gimana sih nikah karena Allah kalau seandainya ada laki-laki baik meminang anda hei anak gadisku ada laki-laki baik beragama lalu meminang anda apakah serta-merta anda terima atau tidak Nabi menyebutkan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir jika datang kepadamu hei anak gadisku laki-laki yang engkau ridho agamanya dan ridho akhlaknya kau senang agamanya dan senang akhlaknya terima kalau tidak akan jadi fitnah dan akan musibah besar nah ini jangan disalahartikan kaum pria seenaknya saja langsung kamu tidak tahu saya ustad nggak nerima awas ya kena hukuman Allah intar dulu naka aja <laughs> ah, kalimat Nabi Lut the key kalimat cerdas semua kalimat Nabi kalimat cerdas cuman Nabi mengucapkan begini idza ja'akum man tardona dikembalikan kepada anda tardon anda ridho dinahu agama hulukau bukan idza ja'akum mutadayyinun orang beragama atau mutakhallikun orang berakhlak tidak tapi Nabi mengatakan idza ja'akum man tardon jika engkau ridho agamanya. Sebab agama ada agama kelas ma'rifi sama amali. Kini loh ya. Beragama itu berbeda-beda. Ada orang dianggap mutadayyin beragama tapi sifatnya ma'rifi, punya ilmu. Tapi amalnya pas-pasan, tidak haram saja. Sisi lain coba, seorang laki-laki punya ilmu banyak, tapi dia sibuk di sini sehingga amalnya tidak terlalu banyak. Kesunahannya hanya pas-pasan mungkin dia lebih banyak ngajar dan sebagainya ini hati-hati kebanyakan ustadz begitu sadar ya ustadz kalau tanya sholatnya tidak terlalu banyak dan sebagainya ketemu sama seorang wanita yang dikenal mutadayina orang yang agamanya baik rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin ini akhirnya semuanya dapat informasi gimana calon suamiku calon suamimu Masya Allah agamanya satu lagi sang suami lah calon suami bagaimana calon istri saya calon istrimu adalah agamanya kuat menikah cara pandangnya beda sang istri berkata mana katanya ilmunya banyak jalan sholat malam dikit banget sholat malamnya ah, nah, nah, loh memang beragamanya beda modelnya sang suaminya juga begitu tidak ngerti apa-apa biar tuntut hajudnya Masya Allah duha tidak pernah putus dikirnya tapi tidak ngerti apa-apa dia nah kan cara pandangnya beda sebab masalah taduyun itu adalah penyesuaian juga tardon kau sesuai kau senang jadi tadayun yang anda inginkan itu apa yang penting bukan ahli maksiat deh gitu loh kalau tadayun itu beragama mungkin secara makrifi ilmu amali amal ada tapi yang kedua adalah terdona khulukahu akhlaknya akhlak itu anda harus ridho dengan calon itu misalnya apa watak, kebiasaan dan sebagainya bukan berarti semua akhlak baik anda senang loh ya tidak semua akhlak baik Anda senang. Akhlak baik yang tidak cocok dengan Anda mungkin. Akhlak baik pada dirinya. Orangnya adalah akhlaknya baik. Tidak terlalu ambisi urusan apa-apa. Baik akhlaknya. Jadi semuanya ala kadarnya akhlak baik. nggak dikuasai dengan tamak, akhlak yang baik. Sementara Anda punya mantu itu pengen yang bisa meneruskan ini, perjuangan ini. Jangan yang terima, Ustaz, mertua saya, yang penting saya ngajar di musola kecil ini sudah cukup, saya tidak perlulah saya terkenal, saya tidak pengen masyhur. Ya kan? Sementara mertuanya punya pondok bes, gede pengen kamu harus ini berjuang di sini. Nggak ketemu dong, padahal baik kan dia. Jadi terdon termasuk akhlak perilaku watak dan sebagainya itu penting maka dalam hadis Nabi hasab itu adalah watak pribadi, karakter dan sifat-sifat. Hasab. Maka tidak serta merta kalau ada orang ba, orang alim, orang soleh datang kepada anda lalu anda terima tidak serta merta begitu harus anda perhatikan tong. Ada orang baik tapi mohon maaf kalau ngomong lantang keras tapi tidak jahat dia. Sementara anda paling nggak bisa dengar suara. Maka ya anda pilih yang lainnya. Tapi ingat ada empat kan dalam pilihan kita lima liha lima liha boleh anda sebagai anak gadis kalau milih suami yang ganteng dan memang biasanya sebelum ketahuan rekeningnya kelihatan wajahnya dulu kan begitu setelah itu baru lima liha bolehlah hartanya boleh anda tanyakan kira-kira dia punya perusahaan kerja di mana mapan atau belum wakilnya kerjanya mapan bagaimana dia tidur terus mapan Mampan tidur. Tidur kan namanya numu nauman, kata kerja itu namanya santri. Santri baru belajar nahu tuh kacau kadang-kadang. Nah, enggak, ini kerjaannya mapan. Bolehlah Anda melihat kegantengannya, kemapanan kerjaannya. Lalu yang ketiga adalah hasap Gimana wataknya lembut, pemaaf, penuh kasih sayang. Nyaman deh kalau ngomong dengan dia. Oke. Okay. Apakah cukup? Belum. Agama oleh Nabi ditaruh yang belakang. Lidiniha kalau perempuan ya lidinihi, agamanya laki-laki tersebut. Agamanya harus kau perhatikan. Bagaimana dia takut yang haram? Ditaruh oleh Nabi di paling yang akhir. Tapi kenapa ditaruh paling akhir? Memang kita itu selalu memandang agama paling akhir. Ya kan begitu? Jadi terpesona dulu, kadang bukan agamanya dulu. Wah, orangnya, oh, Masya Allah, cantik, ganteng. Nah, baru kerja di mana dia? Ah, ini biasanya begitu tanya mertua-mertua yang kurang bener tuh. Ayo <laughs> ngerasa nantilah. Kemudian setelah itu apa? Perilakunya. Baru agamanya. Nabi agama taruh di belakang, tapi setelah itu ditekan. Fakfar dini taribat yadak. Agama harus kau nomor satu Di kan? Dibalik jadi yang pertama. Tapi bagi orang yang dari dasar kalbunya ada kesadaran kemuliaan, yang pertama, kedua, ketiga belum kelihatan. Biasanya langsung agama dulu. Biasanya langsung yang penting soleh dulu benar baik. Anak gadis pun begitu. Ada salah satu sahabat Nabi habis nggak cerita sudah. Ada cerita nanti lain kali. Jadi ada sebagian orang yang hatinya sudah dipilih oleh Allah nggak pen nggak memandang kekayaan, nggak mandang apa yang penting beragama dulu. Gimana urusannya dengan Allah, urusan dengan manusia baik, baik, baik. Punya duit, nah, itu nggak punya bapaknya fakir oh tidak ada penting itu oh saya sudah kaya ngapain saya harus cari menantu yang kaya saya pernah menantu yang soleh oh, ada orang begitu kalau begitu itu juga taufik robani begitu pengen menantu pokoknya yang baik sama seorang laki-laki penting yang penting adalah wanita yang solehah selesai langsung agamanya didahulukan ada seperti itu tinggal yang jelas empat ini harus anda utamakan agama dulu Baik, kembali kepada yang bertanya. Anda tidak serk. Tentunya ada catatan di saat Anda mengatakan Anda tidak serk. Anda tidak serknya bukan Anda telah terpesona dengan sesuatu yang buruk. Kalau memang hati Anda nol, Anda punya harapan. Ada sebagian orang punya harapan impian-impian. Ada satu orang menikah dengan ustadz memang tidak berani karena dia adalah ada seorang anak gadis yang biasa seneng, mungkin saya pengen suamilah yang biasa-biasa, penting soleh baik, terus nemenin saya. Kalau ustad nanti sering ditinggal saya, mungkin nah, <laughs> gitu. Akhirnya tidak mau punya suami us, ustad Ya tidak apa-apa, haknya anda. Tapi yang penting baik saja. Itu haknya dia. Baik, saya kembalikan bahwa kalau anda ingin menolak seseorang, ketahuilah, jangan menolak karena hartanya tidak ada, jangan menolak karena eh, jangan menolak karena hartanya tidak ada, Jangan menolak karena pangkatnya tidak ada. Jangan menolak karena urusan dunia tidak ada. Tapi kalau Anda menolak karena pertimbangan akhlaknya kurang dan sebagainya, sah Anda menolaknya. Tapi kalau Anda menolak, kenapa? hmm, punya duit. Wah, ini bahaya. Tadi yang menikah karena dunia dia akan sengsara. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Kartiman dari Wonodadi. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Pak atau Bu Haji, sedangkan orang yang dipanggil belum berhaji? Terdap, ada dua pendapat. Menurut sebagian Pak Haji itu nggak boleh. Kamu belum haji kok dipanggil Pak Haji? Karena dia ngiri, nggak pengen ada orang yang nggak haji dipanggil Pak Haji. Ini menurut sebagian Pak Haji. <laughs> dua pendapat. <laughs> menurut yang lainnya ya nggak apa-apa namanya Pak Haji kan semoga bisa cepat haji begitu nih nggak apa-apa sebenarnya ini sebab ada orang yang memang itu sampai ada di Cirebon mana saya nggak tahu ada orang pakai kopiah putih di mare kamu sudah haji ya belum kok pakai kopiah putih ah, haji akhirnya bingung pakai hijau atau kuning nanti atau merah Nah, ini memang untuk menurut sebagian Pak Haji yang belum haji dipanggil Pak Haji nggak boleh kenapa oh, saya aja habis berapa juta haji dipanggil baru panggil Pak Haji eh, ente belum naik haji dipanggil Pak Haji nggak boleh <laughs> itu kan kata Pak Haji <laughs> sehingga itu pun kalau punya pengajian khusus pengajian reuni jamaah haji 2017 kalau bukan jam pengajian jamaah haji nggak mau karena kita spesial pengajiannya jamaah haji khusus ada ndak begitu tidak ada saya ngarang tuh jangan bilang ada nggak benar akhirnya rombongan-rombongan jamaah haji reuni haji itu penting untuk ngikat biar saling ingatkan kamu tuh haji jangan makan riba kamu haji jangan haram itu pentingnya bukan untuk sombong-sombongan kesimpulannya boleh panggil Pak Haji semuanya insya Allah haji karena dalam bahasa Arab tuh haji itu semacam doa haji haji anak soleh padahal dia bandel betul maksudnya biar jadi so soleh insya Allah nah, selesai Insya Allah rezekinya banyak. Ya Allah ada orang naik haji bareng-bareng gue ya. Amin. Selesai nggak apa-apa. Haji semuanya. <laughs> Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salli Muhammad sallallahu Buya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin bertanya masalah salat jamaah Buya. Misalkan ada karyawan atau sekolahan itu bubarnya itu atau istirahatnya itu jam 12.15. Ya, sedangkan zuhurnya itu misalkan jam 12 pas nah itu gurunya atau muridnya itu sholat dulu atau kalau itu sholat dulu atau lebih baik teruskan saja bu ya baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah sekolahan sholatnya biasanya diundur jam setengah satu atau jam 12 seperempat padahal adhannya adalah jam 12 bagaimana ketailah riwayat yang benar-benar benar adalah sholat ala waktiha sholat pada waktunya Adapun masalah awali waktiha ini diperselisihkan masalah itu. Yang terpenting adalah ada kesepakatan agar bisa sholat semuanya. Jadi jangan memaksa sholat awal waktu tapi berantakan semuanya. Tidak harus anda memaksa sholat awal waktu. Coba diskusi para ulama masalah sholat awal waktu. Tidak harus, memang itu waktu fadilah. Cuman jika anda disibukkan oleh sesuatu, apalagi ada ikatan kerja, kecuali bosnya sudah mengizinkan nanti potong nanti balik lagi itu kalau tidak anda lari malah nggak benar mau tidak wajib kok sholat awal waktu yang adalah ala waktiha sholat pada waktunya ini sudah pernah bahas waktu itu masalah sholat awal waktu ini ya jadi ya nggak apa-apa kesepakatan bahkan mungkin menunda sebentar biar semuanya bisa ngikut berjamaah nggak apa-apa sampai kapan waktu memanjang muasa waktunya mulai dari jam 12 tadi sampai jam 3 yang penting jangan sampai terlalu mundur, apalagi naudzubillah keluar, baru nanti haram keluar waktu. Maka cuman kaidahnya semakin cepat semakin baik. Akan tapi makna semakin baik pun harus ada pertimbangan yang lain. Jika memang nanti ditunda sedikit, anak-anak bisa jamaah semuanya, tentu itu lebih bagus. Ini makanya kita sering mendengar latah tentang sholat awal waktu, sehingga memaksakan sholat awal waktu. Sehingga menjadi semuanya berantakan Memang kebaikan kalau orang ingin segera terlepas dari beban tersebut. Selesainya. Akan tapi yang penting bagaimana Anda bisa menata waktu tepat ya. Waktunya adalah waktu yang benar. Jangan mundur ke belakang, teledor namanya, ngentengin. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan yang melakukan sholat. Apalagi di sebuah instansi atau sebuah madrasah, SMA pendidikan biasanya istirahatnya jam 12 kan begitu. Pas bareng adan. Kalau langsung komat pun nggak masuk, wudhunya nggak cukup dengan sebanyak itu tunda sampai jam setengah satu atau jam 12 seperempat boleh baik seperti itu coba kembali kepada yang pernah kami sampaikan rincian tentang riwayat tentang sholat awal waktu santolak ala waktiha sudah kita bahas jadi nggak apa-apa lakukan seperti itu yang penting tertib rapi dan upayakan agar semuanya melakukan sholat ber berjamaah baik seperti itu Allahu alam bisawab baik dari jamaah perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, bu ya mau nanya, eh, ada seorang ibu ya yang udah dap, eh, tiap bulan dapat kiriman dari sang anak. Tapi kadang, dari anaknya. Dari anak. Tapi kadang ibu itu penggunaan keuangannya itu boros bu ya. Jadi kadang anak mau menasehati, tapi ibunya suka salah ini, salah tangkap gitu. kadang malah suka nangis. Jadi sang anak itu suka serba salah dalam menasihati sang ibu. Jadi gimana Bu ya pe, apa penyelesaiannya? Makasih. Gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adalah ibu. Makom tinggi di hadapan kita. Ibu adalah ibu. Tanggung apa kewajiban kita amat besar kepada ibunda kita. Intinya begini. Selagi yang dilakukan ibu bukan sesuatu yang haram, kalau hanya Anda ingin memberikan petunjuk sesuatu yang lebih bagus, maka Anda harus dengan akhlak yang luar biasa. Jangan sampai menyakitkan beliau, jangan sampai bikin marah beliau. Bukan haram. Selagi bukan haram, Anda tidak perlu ribut. Selagi ibu tidak melakukan yang haram. Tapi kalau sudah ibu melakukan yang haram, itu pun juga tidak boleh kasar kita. Mengingatkan dengan kelembutan yang indah. Ibu adalah ibu Ibu adalah ibu, kita tetap punya kewajiban menghormati, menyayangi, mencintai beliau. Jadi intinya selagi itu bukan sesuatu yang haram, Anda pun tidak terlalu tidak boleh terlalu jauh. Borosnya perlu lihat dulu boros ngapain. Wah, suka belikan makanan anak-anak, tiba-tiba bantu sana, brol-brol, ngundang orang makan. Wah, ini bagus lah. nah, <laughs> gitu. Jadi kita perlu lihat borosnya kayak apa itu. Ya. Kemudian, tapi yang ngasih kan saya. Lihat, apa yang diberikan ibumu dengan apa yang kau berikan gak sebanding. Yang diberikan ibumu lebih besar di saat Anda butuh waktu bayi dikasih ASI. Mahal berapa harganya ASI? Jadi selagi Anda mampu memberi, selagi ibu tidak melakukan yang haram, Anda jangan terlalu jauh mencampurinya. Tapi kalau Anda ingin mengingatkan yang terbaik, misalnya cara bersedekah, ibu sedekahnya senangnya sedekah di sana Padahal ada yang lebih penting lagi, itu pun kan sama-sama berbuat baik. Anda boleh ingat, ma umi, ada hal yang lebih bagus kata Ustadz begini. Tapi lembut tidak boleh, ma jangan kesana terus, nggak baik itu Anda ini. Nah, anda ngomongnya sama ibu sudah begitu. Gara-gara kita sering ngasih duit biasanya itu biasanya, sering emosian kita ini. Padahal yang kita berikan kepada ibu dipakai apapun adalah catatan pahala besar di hadapan Allah. Itu sudah kita berikan selagi tidak ha haram. Anda jangan terlalu jauh selagi tidak melakukan yang haram. Kecuali ibu melakukan yang haram, mungkin pemberian Anda Anda stop, Anda berikan dalam bentuk yang berbeda. Kalau diberi uang ngaco, ya diberi makan, pengobatan segala macam. Ma, kalau makan seenak apapun silahkan. Kalau perlu pokoknya rumah makan mana boleh. Tapi yang bayari saya. Gitu, boleh. Makan paling enak, tapi jangan kasih duit kalau duitnya digunakan yang haram. Kemudian sebatas mana? Sebatas Anda mampu menyenangkan orang tua sampai duit saya habis kalau anda mampu nggak apa-apa karena orang tua itu besar sekali apa yang anda berikan kepada orang tua akan Allah ganti kalau tidak di dunia di akhirat ibu adalah ibu kecuali ibu melakukan yang haram bapak melakukan yang haram kita wajib pun dalam mengingatkan kita harus dengan kelembutan wallahu alam bishawab baik Afwan Buya dikarenakan masih ada waktu kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media itu yang datangnya dari Murdi Asi dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, kalau ada orang yang sudah membayar ONH kemudian meninggal sebelum berangkat haji, apakah uangnya digunakan untuk menghajikan atau dikembalikan ke ahli warisnya, Buya? Baik. Bagi siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah berkewajiban haji, jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah berkewajiban haji karena mampu maka kalau meninggal dunia harus apa harta warisnya tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum diambil secukupnya untuk haji. Boleh dihajikan oleh sanak kerabat yang sudah haji langsung ke sana. Boleh kita membayar dengan para mahasiswa, para santri yang lagi haji sana, haji batal. Jadi kalau tapi kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan fakir belum wajib haji, maka harta warisnya tidak perlu dipotong untuk haji. Sebab waris itu baru dipotong kalau sudah lima diberesin. Yang pertama adalah hutang kepada Allah kayak mau naik haji sudah wajib. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan fakir jangan dipotong, kasihan dong ahli warisnya. Harta hutang kepada hutang kepada Allah kayak haji, kewajiban kepada Allah. Hutang kepada manusia bayari dulu urusan zakatnya urusan dengan hartanya baru urusan wasiatnya urusan biaya perawatan jenazah baru dibagi waris itu kemudian nah ini sudah daftar naik haji berarti kan sudah wajib haji kemudian meninggal dunia maka waj hajinya wajib diteruskan cuman caranya saja kalau selama ini mungkin ada dengan berapa puluh juta bisa saja nanti pakai badal cukup bayar tujuh juta selesai selebihnya ahli waris Selebihnya dibagikan kepada ahli waris. Tidak harus 40 juta nanti digantikan oleh siapapun yang berangkat. Karena mungkin ahli warisnya membutuhkan ganti yang paling mudah Makanya seperti itu adalah yang paling ahwat, paling paling ringan saja. Siapa yang pergi kasih apa? Siapa yang pergi ada nanti minta dibatalkan haji atau bayar? tidak batal haji kok 700 berapa batal haji? Sudahlah, pokoknya ada yang batal haji biarpun tidak sebesar biaya kalau Anda berangkat sendiri. Yang penting harus ada yang menghajikan diambil dananya dari dana tersebut. Kalau ada lebih dibagi ahli waris intinya wajib dilanjutkan hajinya dengan haji batal kalau itu adalah haji wajib haji wajib belum pernah haji lalu dia dapat rezeki tapi kalau hajinya haji yang kedua enggak kembalikan kepada ahli waris dan lakukan itu adalah dibagi haknya ahli waris atau dia belum punya belum wajib haji belum wajib haji kalau belum baca-baca yang meninggal dunia langsung diwaris oleh ahli warisnya. Baik itu saja wallahu alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Balkis dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maaf, saya mau tanya bagaimana tawasul yang benar seperti tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah mungkin seorang yang soleh kehadiran oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang yang soleh kenapa? Apakah mungkin seorang yang soleh kehadiran oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal dunia? Baik. Tawassul itu ini secara ilmiahnya dulu ya. Tawassul ada dua, ini selalu ini berulang-ulang kadang perlu dijelaskan. Tawassul ada dua. Yang pertama adalah tawassul dengan doa. Tawassul dengan doa adalah Anda datang kepada seorang untuk mendoakan Anda anda datang kepada seorang alim untuk mendoakan semoga saya dapat jodoh, saya dapat rezeki itu. Anda minta didoakan. Padahal Anda sendiri bisa berdoa sah. Anda minta tolong orang lain agar mendoakan. Yang kedua adalah doa bitawassul, doa. Tapi di dalamnya ada makna tawassul. Apa doa dengan tawassul? Inilah yang orang sering salah paham lalu mudah mengkafirkan orang lain. Tawassul itu adalah ini kesalahannya juga karena di sebagian para ahli tawasul salah menerjemahkan tawasul. Doa bitawasul, tawasul yang selama ini kita lakukan itu adalah doa bitawasul. Doa di dalamnya ada tawasul. Doa bitawasul itu bagaimana maksudnya? Memohon kepada Allah, tetap memohonnya kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dari amal soleh dan orang soleh. Amal soleh hadis Bukhari, ada orang terperangkap dalam gua, ada batu menggelinding menutup gua sehingga tidak bisa keluar. Bagaimana dia tawasul dengan amal soleh? Ya Allah, aku pernah punya amal soleh. Aku pernah berbuat baik kepada ibuku begini-begini ya Allah. Dengan kebaikan itu ya Allah geserkan batu, digeser oleh Allah batu. Hadis sahih. Tawasul dengan amal soleh. Boleh Anda punya misalnya punya amal soleh, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, khatam 30 juz, kemudian nih anak-anak gadis ini yang belakang ini, ya Allah berkat Quranku 30 sini ya Allah berikan padaku jodoh yang soleh. Boleh. <laughs> atau rizki yang berarti amal soleh tawasul memohonnya kepada siapa Allah membawa apa amal so atau membawa orang soleh ya ini loh biasanya ahli tawasul itu yang salah menerjemahkan tawasul. Tawasul diterjemahkan tawasul gimana sih? Ya kalau kita datang ke Pak Menteri susah ya lewat istrinya. oh, ini ini kurang ajar menerjemahkan tawasul. Bukan begitu. Tawasul yang selama ini dilakukan para ulama kita adalah memohonnya tetap kepada Allah. Dalam hadis Uthman ibn Hunayf, Allahumma inniha Nabi mengajar Allahumma inni ya Allah itu doa dengan tawasul Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmati ya Allah aku menghadap kepadamu ya Allah memohon kepadamu dan aku bawa nabi rahmat nabi yang kau cintai nabi dibawa jadi memohonnya kepada siapa Allah. Hadis Bukhari juga sahih. Kalau hadisnya Uman bin Uthman bin Hunayf dikatakan hadis tidak sahih, okeylah. Anda pinggirkan boleh. Tapi ini solat istisqa. Allahumma inna kunna ya Allah, sesungguhnya kami dahulu tawassal nabi-nabika kami bertawassul dengan nabimu Nabi Muhammad fataskina kemudian kau beri hujan wa inna dan sekarang natawassalu ilaika aku bertawassul kepadamu bi ammi nabika dengan paman nabimu faskina berikan curahan hujan ya Allah pertama kepada Nabi Muhammad mintanya kepada siapa Allah lah ini kok dimaknai oleh sebagian orang itu maksudnya datang kepada Nabi minta doa kalau minta doa tidak pakai Allah minta doa minta didoakan tidak ngomong Allahumma cerita aku datang ke Nabi minta didoakan tapi ini bunyinya Allahumma inna Allahumma ya Allah mintanya ceri kepada Allah aku bertawasul kepada kekasihmu Nabi Muhammad kau beri hujan dan sekarang kau bertawasul dengan paman nabimu fazkina berikan curahan hujan dan akhirnya diberi curahan hujan apa yang dipahami para ulama tawasul adalah dengan amal soleh jelas yang kedua adalah dengan orang Nabi Muhammad SAW Kemudian apakah boleh selain Nabi? Contohkan ammu Nabi, paman Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ammu Nabi, Abbas, Sayyidina Abbas adalah bukan Nabi. Maka dicontohkan oleh sahabat Nabi. Bahwasanya sahabat Nabi bertawasul memohon kepada Allah dengan membawa paman Nabi. Dari sinilah dikembangkan pemahaman ini. Paman Nabi adalah bukan Nabi. Maka jawabannya, tawasul kepada selain Nabi adalah boleh Bagaimana paman Nabi? Sifatnya orang so, soleh. Sambung dengan Nabi, sambung ilmu, sambung nasab, sambung kemuliaan. Maka setelah itu apa? Bertawasul, memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang soleh boleh. Seperti Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lain sebagainya. Allahumma ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad. dan Syaikh Abdul Qadir Jailani boleh. Sebab memohonnya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang yang dicintai. Sebenarnya kembalinya tetap kepada amal soleh Enggak ada orang tawasul ya Allah aku mohon kepadamu dengan pangkatnya Fir'aun enggak ada karena tidak punya amal soleh amal soleh sudah jelas ini adalah masalah tawasul kemudian bagaimana apakah mungkin ada orang soleh datang kepada kita menemui itu adalah bab karomah seperti kalau ada orang ditemui Nabi adalah bab karomah anda Allah muliakan anda bisa bertemu yang men, jadi mungkin sekali ada si Abdul Qadir jadi ketemu dengan seseorang Mungkin sekali, akan tapi yang repot adalah apa? Bohongnya orang yang ngaku ketemu. Itu kan. <laughs> Kalau bab kerama, keramat lain. Dong Nabi saja waktu Isra Mi'raj berdialog dengan para nabi. Pada Nabi sudah meninggal semuanya kan? Pada Nabi sudah meninggal. Nabi berdialog dengan Isra Mi'raj. Nabi masih hidup. Itu adalah bab mujizat dan keramat pun bisa terjadi kepada umat Nabi Muhammad. Ketemu dengan para nabi, mungkin. Tapi yang repot adalah ngaku-ngaku pengen dianggap cepat jadi wali sehingga ketemu semalam aku ngobrol dengan Nabi Muhammad. Si Abdul Qadir Jalil datang ke kamar saya. <laughs> Bohong, awas hati-hati. Ini yang repot. Kalau masalah mungkin sih mungkin. Cuman siapa ente gitu loh. Sholatnya aja kurang bener, akhlaknya kurang ini datang si Abdul Qadir Jailani tapi kalau ada minas solihin orang-orang soleh, mungkin sekali didatangi oleh Abdul Qadir Jailani. Jadi masalah mungkin-mungkin, tapi lihat yang nggak boleh adalah berbohong. Bohong adalah besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngaku-ngaku mimpin Nabi, jangan ngaku-ngaku ketemu Nabi. Kalau mimpi ketemu Nabi, banyak orang mimpi ketemu Nabi. Dan memang orang mimpi ketemu Nabi sebuah kemuliaan. Yang nggak boleh adalah anda ngaku-ngaku. terbawa maka ada huminan nar siap masuk neraka. Sekarang kalau pengen jadi wali, pengen dicium tangannya santri, Rasulullah semalam saya ketemu Rasulullah Allah wajahnya kok rembulan ah, ini banyak pendusta santrinya ketularan semua ngaku ketemu Nabi santrinya pendusta semuanya sebab kalau sudah mimpi kan tidak bisa dicek ya enggak gimana membuktikannya sama di pondok ada anak ketemu hantu jin awas hati-hati nular itu Makanya di sini nggak ada jin di pondok sini. Hmm, sama ketemu Nabi dengan ketemu jin ini banyak orang berbohong. Ada anak santri gara-gara di pojok sana ada, "Huh, ada pocong." Akhirnya besoknya ada yang mau ke toilet. Takut karena kemarin ada yang bilang ada po pocong. Akhirnya mau minta bantuan dianterin sama orang nggak mau, akhirnya jerit pocong. Dianterin akhirnya. Akhirnya di pondok pocong jadi pocong semuanya itu. Nggak ada itu. Makanya aman di sini nggak ada hantu. Kalau ada yang ngomong ketemu hantu tak bilang kamu hantunya. Mesti Karena Dusta itu muncul dari hal-hal semacam itu. Kebohongan, mengaku ngaku ketemu Nabi, ngaku ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai ngaku ketemu hantu. <laughs> Gara-gara dia nggak berani ke toilet, dia bilang saya melihat ada bergelantungan di situ. Akhirnya besok diantirin. Ah. Akhirnya kamar mandinya menjadi rakasi lampu. Yang menjadi masalah dusta, masalah kemungkinan bisa bisa ketemu Syekh Abdul Qadir Jani bahkan bisa ketemu baginda Nabi SAW adalah bab karomah kemuliaan dan siapa yang mendapatkan karomah hanya manusia-manusia pilihan dan jangan anda sombong lalu anda merasa sudah dipilih anda berusaha untuk dipilih Kemudian setelah itu orang bisa bertemu dengan orang mulia Syekh Abdul Qadir Jailani atau bertemu dengan baginda Nabi adalah nikmat besar. Rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah. Bahkan susah untuk mengobrol cerita tersebut. Karena apa? Indahnya bertemu dengan baginda Nabi. Kalau ngobrol bahkan sebagian mengatakan canda bohong kalau gampang ngobrol. Wong ketemu dengan kekasihnya kok diobral. Aku ketemu, aku ketemu. Nah, nah, ada awas hati-hati ya. Jangan berdusta, jangan berdusta, jangan berdusta. Wallahu alam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Iis Linawati dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya diberikan panjang umur selalu dalam keadaan. Amin, ya Amin. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya Buya, kalau seorang wanita berniat ihram dari mikot dalam keadaan haid, kemudian setelah sampai di Mekah dia suci, tetapi telah melepas pakaian ihramnya, bagaimana hukumnya Bu? Baik seorang wanita haid boleh niat ihram. Niat ihram dalam keadaan haid. Waktu masuk dalam lam lewat dalam keadaan haid tetap niat ihram sah. Sebab dalam niat ihram tidak harus suci. Yang harus suci adalah waktu tawaf ya. saja Kemudian baju ekram perempuan sama dengan yang lainnya. Baju ekram yang mana yang dilepas tadi maksudnya? Memang perempuan bajunya kayak kemban kayak laki-laki nggak ada. Perempuan bajunya baju ini semuanya. Jadi misalnya ada seorang perempuan dalam keadaan head, kemudian masuk mau umrah, eh, mau umrah atau mau haji, ekram sah dalam keadaan head. Cuman yang nggak boleh nanti tawafnya nunggu suci. Adapun bajunya baju anda ini yang penting jangan dibarengi dengan minyak wangi. Selesai perempuan. Baik, seperti itu ya. Jadi eh, ihramnya sah, niatnya sah, tinggal nanti waktu mau tawaf karena kuncinya kan kalau umroh kan ihram dari mikot, kemudian setelah itu tawaf tujuh kali, setelah itu sa'i tahallul umroh. Kalau haji nanti ada wukuf di Arafah, kemudian ya, gitu. Wukuf boleh dalam keadaan haid boleh. Yang nggak boleh adalah tawaf, yang nggak boleh adalah sholat. Haji kan nggak sholat, ya, tidak ada sholat haji, hanya tawaf saja. Itu saja. Jadi sah boleh. Wallahu a'lam bisawab Baik, afalnya dikarenakan masih ada waktu, kembali kami memberikan kesempatan kepada para jamaah masih banyak. Dari jamaah Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin. Yang saya mau uh, pertanyakan gini, uh, eh, Buya menjadi seorang muazin atau imam adalah suatu karunia karena di situ dengan <clears throat> suara yang indah gitu. Karena? Dengan suara yang indah dan bacaan yang fasih gitu Pak. Oh iya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana uh, dengan uh, imam yang mohon maaf katakanlah bacanya tidak fasih dikarenakan dia sudah terbiasa menjadi imam dari awal dari dulu gitu Pak. Itu baik gitu aja buat. Makasih ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Anda harus menjadi orang bijak. Di saat Anda menemukan imam yang tidak fasih, Anda jangan terlalu kencang urusan fikih Anda lalu mengatakan tidak sah. Gara-gara imamnya kurang fasih, ribet nanti. Memang pendapat madhab syafi'i yang dikukuhkan kalau imamnya lahan, misalnya ada haknya jadi, pokoknya ada enggak fase bacaan fatihahnya. Memang pendapat syafi'i yang pertama, anda tidak boleh bermakmum kepadanya. Itu pendapat yang pertama. Sebab sebab al-idrah bi'tikadil makmum sebab yang dianggap adalah pendapat makmum kalau menurut makmum dia tidak sah maka anda tidak boleh ikut bersamanya tapi pendapat yang kedua ringan, al-ibrah bi imam. Kalau memang imam itu bisanya begitu, maka Anda ngikut dia sah. Anda harus bijak. Kalau memang orang imamnya nggak bijak, Anda yang bijak. Jangan biasa ribut. Imamnya maksa gara-gara yang bangun dia. Padahal bacaannya Masya Allah. Bukan Masya Allah sanjungan. Masya Allah bikin pusing. Tapi memang bisanya begitu. Dia sudah belajar macam-macam metode. Mulai dari ikro umi sampai tashili. <laughs> Tak taunya tetap nggak bisa ya sholatnya dia sah memang tidak bisa anda tetap sah ikut bersamanya cuman dia nggak bijak lah di saat anda ketemu imam nggak bijak maka anda yang bijak jangan terlalu kencang tapi tolonglah kalau anda jadi imam yang bijak dong kalau sudah anda merasa bacaan anda pas-pasan apalagi kurang ada yang lebih bagus ya jangan maksain dong paling tidak tahu diri loh. makanya kalau kalau kami datang ke sebuah tempat masjid agung ada imam-imam yang suaranya bagus jangan deh nyuruh saya jadi imam deh <laughs> saya pusing tambah keringetan kalau saya jadi imam sebab bacaan Quran saya itu adalah ya sah saja tidak sampai indah-indah benar nah. anda tidak usah mendengar tapi pusing nanti anda saya makanya saya paling takut kalau sudah jadi imam di masjid-masjid gede, gede itu bukan bagian saya karena memang ada suara yang sudah dari awal memang suaranya bagus dan merdu indah maksudnya kalau anda jadi imam yang bijak dong kalau anda tahu bacaan anda sudah nggak benar susah dites sama kiai ustad ikra ustad umi ustad tasili nggak lulus lulus ya ngundurkan diri aja lah ada yang lebih bagus atau enggak jangan gara-gara yang bangun masjid pengen dianggap kiai terus ya anda harus paham mana ini ya maka jadilah imam yang bijak kalau anda merasa tidak mampu bacaan kurang baik yang jangan maksa jadi imam kalau ternyata imamnya tidak bijak, jadilah makmum yang bi bijak sudahlah ya. Bismillah. Semoga panjang umur. Jangan didoain mati ya. Semoga panjang umur dan sadar gitu saja. Ya biarin tuh tak lagi mati. Anda nggak boleh begitu tuh. Ini kadang-kadang Anda marah sudah hawa nafsu ya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bijak. Bijak ya. Sehingga kebaikan yang kita lakukan adalah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Dari jemaah Bu Ibu ada ibu tadi di belakang tadi yang mulai tadi angkat tangan. Ibu ke belakang. Ya. Assalamualaikum ah, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi sebentar. Bagi yang mengambil mic itu jangan nah. langsung diberikan sebentar. Ah, kalian berdiri dulu. Nah, mana yang lebih dulu? Mulai tadi ada ibu begini-begini dikasih. Jadi lihat dulu mana yang lebih dulu baru dikasih mic. Jangan hanya di depan mata matamu, jangan seperti kacamatanya kuda. Jadi dok kelihatan, yang lain tidak kelihatan. Jadi yang luas begini, mana yang lebih dulu? Adil. Mulai tadi saya lihat begini begini tidak dikasih. Baik. Sabar, sabar Bu, sabar. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Arbia dari Masjid Nur Salam. <clears throat> mau nanya Bu ya. Saya kan punya cucu. Nah, saya kan mau nyuci. Di endongnya cucu tuh banyak uangnya. Gimana? Tapi kalau diminta tuh katanya nggak punya. Siapa? Gimana? Kak, saya punya cucu uh. nah cucu itu di celana kantongnya tuh banyak uangnya cucunya banyak duit uh -uh. alhamdulillah uh, saya minta tuh katanya nggak punya terus uh. saya tuh mau nyuci rogoh saya tuh ngambil Coba. uang lima ribu bagaimana punya uh, dosakah saya ngambil uang cucu itu cucu anaknya siapa itu bu anaknya anaknya anak saya cucu Waduh. tuh iya Baik. Ibu-ibu yang polos inilah yang menjadikan sebab berkah majelis ini. Berkah semuanya. Makasih ya. Terus ya. Masya Allah. Ibu. Ada cucunya pelit. Sama nenek sama kakek kurang peduli. Bagaimana sikap kita? Ketahuilah, selagi itu duit-duitnya ibu, selagi duitnya adalah miliknya dia. Gak perlu sebagai nenek, nenek, ya. nenek gak perlu nenek memaksa sang cucu untuk mengeluarkan duitnya, karena duitnya duit di dia. Cuman kalau mang cucu punya duit sama nenek begitu keterlaluan itu cucu. Cucu siapa itu? <laughs> Ah, cucu <laughs> ah, baik ya ibu jadi ibu tidak boleh kita menuntut orang lain untuk memberikan kepada kita dan kalaupun kita mengambil sesuatu darinya kita harus jujur adil berkata bilang kepada dia kemudian ingat kedekatan kedekatan seseorang itu tidak serta merta jadi mungkin kedekatan seorang nenek dengan cucu itu tidak serta merta kalau ada cucu yang jauh dari nenek mungkin selama ini kita belum berusaha dekat dengan cucu kita mungkin kita tidak pernah menyapa tidak tidak pernah dekat dengan dia sehingga di saat dia punya duit kita minta ya karena sang cucu tidak merasa neneknya mungkin atau bagaimana sehingga susah jadi membangun kedekatan dulu membangun kedekatan apapun bentuknya milik cucu adalah bukan milikku milik cucu bukan milikku dia adalah punya hak sendiri untuk mengembangkan rizkinya cuman kami himbau kepada semua cucu hati-hati hai para cucu jangan sampai kamu dengan nenekmu itu adalah pelit nenekmu itu yang melahirkan ibumu nak Hah? nenekmu itu yang merawat ibumu sehingga ibumu bisa gede melahirkan kamu itu ya karena nenekmu yang baik cucunya biar denger ini saya tanya hati cucunya insya Allah. insya Allah cucu yang soleh mungkin ibu kemudian yang kedua mungkin juga ibu jangan suudon sama cucu mungkin beliau itu punya uang tapi ada kebutuhan yang mendesak mungkin untuk istrinya untuk anaknya untuk yang lainnya mungkin seperti itu bu biar ibu lega atau mungkin dia diam-diam punya utang yang nggak pernah beres-beres kan tidak tahu bu ya jadi ibu harus tetap sayang sama cucu nenek nenek harus sayang sama cucu karena itu adalah cucu ini nenek insya Allah baik jadi hati lega yang pertama jangan nuntut adalah bukan hak anda anda tidak berhak untuk menuntut kepada dia jangan menuntut yang kedua husnudon mungkin dia adalah punya kebutuhan yang lainnya biarpun kelihatannya duit bisa saja itu duit pinjaman bukan duitnya kan mungkin jadi kalau sudah ibu begitu tenang hatinya. Oh ya, mungkin bukan duitnya dia. Kalau duitnya sendiri pasti nenek dikasih, gitulah. Allahu a'lam bisawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Jangan lupa majelis Ahad, eh, majelis malam Selasa. Ingat majelis Sabtu pagi di sini, majelis tafsir, majelis Ahad pagi, majelis hadis, majelis malam Selasa adalah majelis Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Dan juga jangan lupa buka bersama Sunnah Arafah sunnah Arafah buka bersama yaitu tanggal 9 Dhul Hijjah 21 Agustus hari Selasa jadi kami undang anda semuanya buka bersama di sini tapi puasa loh ya <laughs> puasa dulu biar pahalanya gede tapi kemudian ibu-ibu yang uzur nggak puasa boleh ikut buka bersama ya yang kebetulan udur nggak bisa puasa, Anda boleh buka bersamanya dengan kami karena adalah giar syiar banyak nanti ada jamaah di sini buka bersama kemudian itu takjil bersama sholat jamaah maghrib kemudian setelah itu makan malam kemudian setelah itu adalah apa sholat isya berjamaah takbir keliling konvoy dari masjid ke masjid ya jangan lupa setelah itu setelah setelah buka bersama kemudian undangan undangan kepada seluruh alumni umroh AB Tour dan Travel untuk bisa hadir dalam acara reuni sambung hati reuni akbar hari Ahad 6 Muharram 1439 atau 16 September 2018 jam 9 dengan selesai di Pancaka Braja Pertamina Cirebon semua yang pernah umroh di Al-Bahjah Travel atau tur yang itu diundang untuk bisa reuni akbar untuk nyambung hati merajut hati agar umroh kita adalah bukan sekedar baik kepada Allah tapi baik juga kepada sesama kemudian juga ada beberapa kantor travel yang sudah dibuka ada semalam yang mau diumumkan di masjid kami tidak bisa mengumumkan di masjid travel al-bahjah dibuka di in Indramayu semalam. Indramayu di aduh alamatnya nggak ada. Alamatnya enggak ada, pokoknya ya di pokoknya di dekat Randu Gede gitulah pokoknya. Randunya masih ada insya Allah itu. Coba. Kemudian juga posko Dhul Hijjah. Dhul Hijjah Mestinya hari ini kita bicara tentang korban ya. Korban itu adalah sunnah setiap tahun, bukan sunnah seumur hidup sekali dan pahalanya korban sangat besar sekali tidak bisa dibanding dengan sembelihan biasa hari ini anda menyembelih kambing gede yang 70 kilo hari ini dapat pahala besar tapi kalau anda sembelih pas hari raya idul adha korban pahala yang berlipat-lipat tidak bisa dikira-kira dan setiap tahun hendaknya anda korban maka anda berupayalah korban bisa Anda setorkan korban itu di musola-musola terdekat atau tim-tim terdekat atau bisa Anda kirim ke pesantren Al-Basyah. Sunnah kapan saja. Boleh sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari raya korban Anda beli pun masih sah. Tanggal 11, 12, 13 masih sah beli lalu disembelih hari itu. Kemudian ada yang bertanya, Buya hari begini sudah mahal. Ingat, semakin mahal semakin gede pahalamu. Jangan khawatir, Allah yang melihat nilainya kok. Mahal, jangan ngurus mahalnya, ngurus pahalanya. Semakin mahal semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konvei takbir keliling di sini. Kemudian buka sunnah Arafah. Sunnah puasa sunnah yang ingin bergabung dipersilahkan. Kemudian semuanya ada poskonya di tempat itu. Ada infak yang ingin bergabung dengan Al-Bahja untuk infak rutin bulanan seribu rupiah atau seterusnya. Inginnya intinya sambung hati atau ingin mentransfer dari tempat yang jauh, Anda boleh menghubungi apa langsung ke rekening Bank Syariah Mandiri 7200 4292 7200 4292 ini adalah rekening resmi pesantren selagi tidak ada rekening resmi atas nama Yayasan Al-Baja selagi tidak resmi Anda jangan transfer dan pondok pesantren tidak pernah mengirim proposal keliling ke sana kemari awas tidak ada mohon maaf jadi kalau Anda ingin membantu langsung saja Anda datang ke sini sendiri biar pahalanya lebih gede kami tidak akan mengirim orang datang ke, ke, ke pintu rumah Anda dan tidak ada proposal disebar Sebab surga itu mahal, Anda yang datang sendiri. Anda yang datang, Anda yang semangat ke sini, nggak ada. Makanya kalau ada orang datang memberikan nomor rekening, kalau bukan nomor yang ini jangan. Nomor rekening sudah jelas. Dan tidak ada al-bahja keliling cari korban. Eh, ini ngomong ingat, karena beberapa tahun yang lalu ada orang pakai baju jubah, pakai imamah, pakai mobil atas nama Buya Yahya, minta minta kambing korban ke jamaah, ngasih lagi jamaahnya tak tahunya tidak tahu dibawa kemana kambing korban itu hey. termasuk sumbangan nggak ada kita tidak pernah keliling minta-minta kambing korban. kalau anda mau kirim ke sini biar pahalanya anda nganterin apalagi tempatnya jauh tambah gede pahalanya nanti <laughs> jadi kami tidak mengirim tidak mengunjuruh keliling adapun untuk program pondok pesantren anda cukup langsung mengirim ke rekening yang disebutkan tadi yaitu 7200 dua. Kemudian juga ini kita juga ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok dan Bali bencana gempa bumi salurkan melalui dan yang lain yang terkena bencana di Bank Muamalat nomor rekening 13 90 12 31 23 13 90 12 31 23 atas nama Al-Bajah Peduli Sosial. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah seperti engkau kumpulkan kami saat ini kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab-sebab kenistaan ya Allah, jauhkan kami dari riba yang hina dan kau jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah Jauhkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah. Ya Allah berikan kepada mereka kesadaran ya Allah dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Bencikan kepada zina ya Allah dan kami mohon ya Allah tutup aib saudara saudari kami dari mata kami dan tutup aib kami dari mata mereka dan buka aib kami di mata kami agar kami cepat sadar dan kami permudah memohon ampun kepadamu kami mohon ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu dosa mata kami ya Allah dari mata inilah kerusakan hati kami ya Allah dari pandangan inilah ya Allah hati kami kotor ya Allah jaga ya Allah ampuni dosa telinga kami dari yang kami dengar hati kami rusak ya Allah maka kami mohon jaga telinga kami dan pandangan kami ya Allah ampuni ya Allah dari dosa-dosa mata dan telinga kami wahai zat yang maha pengampun ya Allah dan hindarkan kami dari dosa-dosa mata kami agar hati kami bersih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon ya Allah ampuni dosa kami ya Allah dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka semua dan kami mohon ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudah dalam bayar hutang kami dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai karenamu saling berkasih sayang saling mengabdi saling mengerti ya Allah mudah untuk berkorban dan saling mudah untuk memaafkan ya Allah jadikan hidup kami indah di dunia timah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka dan kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan kami mohon jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan di rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir di sini Allah, ada hambamu yang menjalani rumah tangga dengan penuh percekcokan, perselisihan ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai karenamu sehingga hidup mereka semakin indah-indah di dunia mukaddimah keindahan di surga. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon berkailah tempat ini, berkailah yang berjuang di sini. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana. Ya Allah, Engkau Maha tahu dan kami tidak tahu semua dari yang berjuang di tempat ini, tapi Engkau Engkau Maha tahu tidak ada yang luput dari pandanganmu. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Kembalikan dengan segala kebaikan dan kami mohon kirimkan kepada kami kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah dan kami mohon jadikan kami bersama mereka jangan kau tinggalkan kami ya Allah dan kami mohon ya Allah mudahkan kami bisa berbaik berbuat baik di tempat ini dengan harta kami ya Allah jauhkan kami dari kekikiran ya Allah jauhkan kami dari kebakhilan ya Allah mudahkan kami berjuang di tempat ini dengan tenaga kami dan ilmu kami dan mudahkan kami berjuang dengan apapun yang kau berikan kepada kami jangan kau tinggalkan kami ya Allah masuk masukkan kami dalam barisan pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad di dunia ini hingga kelak bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad di surga panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad pemimpin yang pemimpin yang adil ya Allah dan kami mohon ya Allah ya Allah kirimkan pilihkan untuk kami pemimpin yang adil ya Allah ya Allah kami bingung ya Allah kami bingung ya Allah kami tidak mengerti ya Allah akan tapi engkau maha tahu ya Allah engkau maha tahu bimbing kami ya Allah untuk memilih orang-orang yang kau cintai ya Allah orang-orang yang benar-benar kau pilih ya Allah dan kami mohon ya Allah berikan segala